Eh, bisa kita mulai, Bu Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah jemain amma ba'd. Eh, dengan izin Allah pada pagi hari ini kembali kita dipertemukan untuk mengikuti rangkaian daurah bersama Al Anas Burhanuddin. Eh, sebagai informasi bahwa beliau ini adalah dosen di STDI Imam Syafi'i Jember. Eh, dan beliau eh, baru pulang ke Indonesia menurut informasi yang saya dapat itu 2014 dan langsung menjadi dosen di STDI Imam Sapi'i Jember. Kemudian juga uh, untuk kita ketahui bahwa beliau ini adalah menantu dari Ustadz Ahmad Faiz yang kemarin kita sudah ikuti daurah tentang pendidikan di Balai Sudirman ini. Baik untuk tidak memperpanjang mukadimah. demah, <clears throat> eh, pagi ini Insya Allah kita ikuti kegiatan daurah. Eh, awalnya 8.30, tapi karena ada konfirmasi dari radio ingin relay, kita mulai eh, pagi ini pukul 9. Eh, dan sampai berapa beliau nanti eh, akan menyampaikan materi dengan dialognya. Kita jawab. Kemudian yang kedua, eh, setelah itu malam nanti Insya Allah kita akan lanjutkan di Masjid Umar bin Khattab Ba'da Maghrib. Yang ketiga, Ahad Ba'da Subuh eh, di Masjid Raudatul Jannah. Dan terakhir, kembali di Masjid Umar eh, besok pagi, ya seperti sekarang, uh, hari Ahad sampai menjelang zuhur setelah itu beliau kembali ke ke Jember melalui Jakarta eh, pada pukul 14 WIB siang.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 Dan salah satunya adalah tergeraknya hati kita untuk mendatangi majelis taklim pada pagi hari ini sebuah majelis yang merupakan salah satu amalan utama dalam Islam. Bahkan para ulama menjelaskan bahwa amalan ini adalah amalan sunnah yang paling afdol. Suatu ketika Imam Malik bin Anas rahimahullah mengadakan sebuah majelis ilmu. Maka majelis taklim beliau ini terputus oleh azan dan beliau berniat untuk meneruskan pengajian beliau setelah azan. Kemudian setelah azan dikumandangkan beberapa orang berdiri untuk sholat. Melihat itu Imam Malik bin Anas mengatakan, "Walladzina yaqumuna anha khairun yaqumuna ilaiha." Orang-orang yang bertahan di majlis dan tidak sholat lebih baik daripada mereka yang bangun untuk sholat. Tentunya kita mengetahui bahwasanya sholat di antara adzan dan iqamat adalah sebuah amalan sunnah. Imam Malik tidak sedang mengingkari orang-orang yang sholat di antara adzan dan iqamah. Karena itu adalah sebuah amalan yang mulia. Namun beliau di sini sedang menjelaskan bahwasanya tolabul ilmi, ya, belajar agama itu lebih baik dan lebih afdol daripada sholat. Hal yang sama dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Hambal saat beliau ditanya, "Wahai Imam Ahmad, mana yang lebih engkau sukai? Mengisi sepanjang malam dengan qiyamul lail atau dengan menulis?" Maka beliau mengatakan, "Menulis yang dengannya engkau memahami urusan agamamu lebih aku sukai." Jadi menilai tolabul ilmi, ya, menuntut ilmu lebih afdal daripada amalan-amalan sunnah yang lain, itu seolah-olah disepakati oleh para ulama. Dan hal itu ditegaskan oleh imam kita Imam Syafi'i rahimahullah taala dengan mengatakan laisa syai'un ba'dal faraidhi afdhala min talabil ilm. Ya. Setelah amalan-amalan yang wajib tidak ada yang lebih mulia daripada menuntut ilmu. Maka siapa yang menggerakkan hati kita untuk hadir dan mengikuti ibadah yang agung ini? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menggerakkan hati kita Allah yang menggerakkan hati kita untuk itu. Sebagian orang lebih senang untuk mengisi hari liburnya atau waktu senggangnya dengan menonton tontonan-tontonan yang barangkali membahayakan agama mereka. Namun pagi hari ini hati kita tergerak untuk majelis taklim ini dan kapan hati kita tergerak untuk sebuah amalan saleh, sebuah amalan akhirat hendaknya kita bersyukur. Karena itu insya Allah menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala cinta pada ibu-ibu dan saudari-saudari semuanya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada siapa saja. Baik orang yang dia cintai maupun yang tidak dia cintai. Namun Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan akhirat untuk orang-orang yang dia cintai. Dan hari ini, pagi ini Allah gerakkan hati Anda untuk sebuah amalan akhirat, bahkan sebuah amalan akhirat yang paling utama. Maka insya Allah sepulang dari majlis ini, masing-masing dari kita akan membawa pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah bahwasanya setan tidak akan tinggal diam. Ya. Setan mengganggu kita, merusak keikhlasan kita, ya. menggoda kita untuk ayo kita rusak majelis ini. Biar semuanya nggak fokus. Ya. Karena tadi sebenarnya sudah digoda saat mau berangkat dari rumah. Ya. Namun ternyata mereka gagal untuk menghalangi kaki-kaki ini untuk melangkah ke Balai Sudirman Pekanbaru. Ya. Maka mereka masih akan terus menggoda bagaimanapun caranya agar kita tidak bisa maksimal dalam menghadiri majelis taklim kita ini. Ya. Pahala yang besar itu butuh kesabaran. Maka saya mengingatkan para hadirin dan hadirat semuanya untuk ingat ikhlas dari majelis ini kita tidak mengharap apa-apa kecuali hanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala saja. Dan juga ayo sabar kita tahan mata kita, kita tahan mulut kita selama barangkali satu jam ke depan atau satu setengah jam ke depan sampai kita menyelesaikan amalan kita ini. Karena dalam Islam itu ya nggak cukup sekedar beramal saja. Ya. Tapi amalan kita butuh ketakwaan di dalamnya. Iya. Kita harus bertakwa dalam setiap amalan kita. Iya. Dan kalau kita nggak bertakwa dalam amalan kita, amalan kita ditolak. Iya. Karena Allah mengatakan, Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa saja. Maksudnya bertakwa dalam amalannya. Jangan dipikir kalau kita sholat berarti pahala sudah dijamin. Belum tentu. Bisa jadi sholat kita malah menjadi penyebab kita masuk neraka. Ya. Kalau sudah datang di majelis taklim, jangan ber, jangan berpikir bahwasanya kita pasti sudah pulang dengan pahala, belum tentu. Lihat dulu apakah Anda bertakwa di majelis taklim atau malah merusak majelis taklim itu. Ya. Atau merusak pahala Anda dengan ria atau yang lain. Ya. Materi kita pada pagi hari ini adalah hakikat kebahagiaan yang sebenarnya. Apa sih itu bahagia? Kebahagiaan sebuah kata yang manis di lisan, ringan di lisan, disukai oleh hati setiap insan. Dan dia adalah sebuah perasaan dari dalam sebenarnya, tidak terlihat, namun bisa kita rasakan di sekeliling kita. Ya. Saat kita sedih, kita bisa merasakan itu. Saat kita mendapatkan nikmat atau selesai ibadah, kita bisa merasakan kebahagiaan dari kenikmatan dan ibadah itu. Maka itulah kebahagiaan dan gak perlu kita definisikan dengan definisi yang panjang lebar, karena sebenarnya artinya jelas. Dan kata para ulama, Al-ma'rufu la yu'arraf. Ya, sesuatu yang sudah jelas, itu enggak perlu didefinisikan panjang lebar lagi. Ya. Nanti malah membuat kita pusing. Ya. Dan kebahagiaan ini tercermin pada ketenangan jiwa dan hati kita, serta dada kita yang lapang. Ya. Itulah kebahagiaan. Seperti apa sih kebahagiaan itu? Ya. Setiap orang mencari kebahagiaan. Ya. Dan mereka semuanya punya jalan mereka tersendiri untuk meraih kebahagiaan itu. Ya. Sebagian besar orang berpikir bahwasanya kebahagiaan itu adalah harta yang banyak. Kalau kita sudah punya rumah yang megah, serta mobil yang mewah, maka disitulah kita bahagia, kata mereka. Sebagian lagi mengatakan bahwasanya kebahagiaan adalah dengan memiliki anak-anak yang banyak, cucu-cucu yang berprestasi. Itu yang membuat kita bahagia, kata mereka. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya kebahagiaan itu kita dapatkan kalau kita mendapatkan kehormatan dan kedudukan yang tinggi di masyarakat. Menjadi orang yang terpandang. Ya. Kalau ketemu dengan kita orang cium tangan, ya. menyapa, ya. orang segan pada kita. Ya. Atau mendapatkan jabatan yang tinggi di instansi pemerintah. Bawahan-bawahan kita takut, ya. nggak berani macam-macam, ya. dan kita bisa mungkin menginjak dan mendolimi mereka sekehendak kita. Subhanallah barangkali kebahagiaan seperti ini nggak pernah terbersit di benak kita sama sekali. Namun ada orang-orang di sana yang disitulah kebahagiaannya. Maka dia terus mengejar jabatan semakin tinggi semakin dia bahagia. Padahal dia tahu bahwasanya konsekuensi dari jabatan itu sungguh amat berat. Ada lagi yang menganggap bahwasanya kebahagiaan itu adalah dengan punya penampilan yang menarik punya fisik yang bagus, cantik atau tampan, ya. paras yang menawan, ya. fisik yang dikagumi oleh banyak orang. Ya. Maka sehari-hari itulah yang dia kerjakan. Ya. Dari salon ke salon, dari oplas ke oplas berikutnya, operasi plastik. Ya. Demi apa? Demi mengejar kebahagiaan versi dia ini. Ya. Atau dengan menikahi orang yang paling tampan. Bagi ibu-ibu. Atau menikahi orang paling cantik di dunia bagi para pria. Mereka berpikir, di situ mereka bisa mendapatkan kebahagiaan. Orang yang menganggap kebahagiaan ada pada perkara-perkara ini disindir oleh seorang penyair yang mengatakan يا متعب الجسم كم تسعى لخدمته أتعبت جسمك فيما فيه خسران أقبل على الروح واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان Wahai anda yang lelah jiwa raga untuk melayani jasmani Anda. Wahai Anda yang lelah jiwa raga hanya untuk melayani jasmani dan badan Anda. Engkau telah membuat jasadmu lelah pada sesuatu yang di situ terdapat kerugianmu. Hendaklah engkau memperhatikan pada sisi rohanimu dan melengkapi keutamaan-keutamaan yang berhubungan dengan rohani ini. Karena sesungguhnya engkau disebut insan, disebut manusia karena aspek rohanimu bukan karena jasmanimu. Ya. Kebahagiaan bukan pada perkara-perkara duniawi tadi itu. Adapun bagi seorang muslim, kebahagiaan bagi mereka adalah kebahagiaan akhirat. Ya. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka barang siapa yang dihindarkan dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka itulah kemenangan, itulah kebahagiaan. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali dia hanyalah barang yang menipu daya. Ya. Fata morgana dunia itu. Ya. Kalau kita ingin merasakan kebahagiaan yang hakiki, Ingatlah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim. Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar. Di akhirat nanti akan didatangkan orang yang paling mewah kehidupannya di dunia. Namun akhirnya dia menjadi penduduk neraka. Kemudian dia celupkan ke dalam neraka satu celup saja kemudian dikeluarkan lagi. Maka dia ditanya, "Wahai fulan, pernahkah engkau merasakan kenikmatan dan kemewahan di dunia. Maka dia mengatakan, demi engkau wahai Tuhanku, aku tidak pernah merasakan kemewahan, aku tidak pernah melihat kebaikan selama di dunia. Bayangkan. Ini adalah orang yang paling mewah hidupnya di dunia, yang paling kaya raya. Kalau di zaman kita mungkin kita mengenal ada namanya Bill Gates misalnya. Pemilik Microsoft ya, yang sudah menjadi orang paling kaya di dunia Belasan kali. Ya. Hartanya mencapai kira-kira 70 miliar dolar. Itu tahun beberapa tahun yang lalu. Ya. Sudah sebesar itu hartanya. kira ya. Kira-kira seperti itu namun tidak seperti, bukan dia. Ya. Karena yang dimaksud dengan hadis ini adalah orang yang paling kaya raya sepanjang sejarah umat manusia. Ya. Entah siapa orangnya, tapi sebagian orang mengatakan bahwasanya orang paling kaya sepanjang sejarah adalah seorang raja di Timbuktu, Afrika Selatan. Ya. Bukan Afrika Selatan, maaf di Mali. Ya. Timbuktu adalah ibu kota Mali yang dulu. Ya. Ada seorang raja Muslim di sana yang terkenal dengan kekayaannya dan sebagian orang menyebut dialah orang yang paling kaya raya sepanjang sejarah. Jadi ini adalah orang yang paling kaya raya sepanjang sejarah, namun akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Maka ketika dia dicelupkan satu celupan neraka, satu celupan neraka ini membuat dia sudah lupa semua kenikmatan dan kemewahan yang pernah dia rasakan selama di dunia. Sebaliknya didatangkan orang yang paling miskin dan susah di dunia. Namun akhirnya dia masuk ke dalam surga. Maka dia pun dicelupkan dalam surga satu celupan kemudian dikeluarkan lagi hanya untuk merasakan saja. Kemudian ditanya wahai fulan pernahkah engkau merasakan kesusahan? Pernahkah engkau merasakan kesulitan selama di dunia? Maka satu celupan surga itu membuat dia lupa dengan semua itu dan dia mengatakan demi engkau wahai Tuhanku aku tidak pernah merasakan kesusahan, aku tidak pernah merasakan kesulitan selama di dunia para penduduk surga ini akan mendapatkan apa yang mereka inginkannya. Di sana tidak ada lagi kencing. Enggak ada lagi buang air besar. Enggak ada lagi kesulitan-kesulitan. Tidak ada lagi gundah gulana. Semua orang rela dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Bahkan orang-orang yang tinggal di surga paling bawah, mereka nggak ada lagi rasa iri kepada mereka yang tinggal di atas mereka. Wa مَا ma fi sudurihim min إِخْوَانًا ikhwanan ala sururin Dan kami cabut dari mereka perasaan saling iri, saling dengki. Mereka semuanya bersaudara dan di atas dipan-dipan mereka saling berhadapan. Ya. Bahkan orang yang saat di akhirat, saat di surga dipisahkan dari anaknya. Atau dipisahkan dari orang tuanya. Kenapa? Karena anaknya ada yang masuk neraka. Atau ada orang tuanya yang masuk dalam neraka. Maka mereka sudah tidak punya lagi waktu untuk ingat dengan keluarga mereka ini. Enggak ya. terlagi, nggak tidak lagi terbawa-bawa. Tidak kepikiran, ibuku di mana ya, bapakku di mana ya, anak-anakku di mana ya. Karena masing-masing orang dibuat lupa dengan semua kesulitan dan pikiran-pikiran seperti itu. Semuanya menikmati kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum fiha ma tashtahi anfusuhum walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan kalian bisa merasakan di sana semua apa yang disukai oleh jiwa kalian dan kalian bisa minta apa saja apa yang kalian inginkan. Itulah surga. Semua orang dibuat ridho, nggak ada gundah gulana, nggak ada galau lagi di sana. Itulah kebahagiaan hakiki. Dan mereka semuanya ridho kepada apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah ingin agar mereka mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Maka Allah datang kepada mereka dan mengatakan, "Hal turiduna syai'an azidukum?" Maukah kalian mendapatkan? Maukah kalian aku berikan bonus? Tambahan dari semua nikmat ini. Maka mereka geleng-geleng kepala dan bingung, Ya Allah, nikmat apa lagi? Ini sudah luar biasa. Kami berpikir ini sudah merupakan kenikmatan yang paling besar. Bukankah engkau sudah putihkan wajah-wajah kami? Engkau sudah jauhkan kami dari neraka? Dan engkau sudah masukkan kami dalam surgamu ini ya Allah. Maka bonus apa lagi, tambahan apa lagi? فكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم عز وجل maka Allah Subhanahu wa taala membuka hijab, membuka tirai, membuka penutup dan mereka tidak pernah diberikan kenikmatan yang lebih besar daripada nikmat melihat kepada wajah Tuhan mereka azza jal Hadis riwayat Muslim. Inilah kenikmatan puncak di dunia. Inilah bonusnya. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Untuk orang-orang yang berbuat baik, mereka akan mendapatkan husna. Kata para ahli tafsir, husna di sini artinya adalah surga. Ya. ziyadah dan ditambah bonusnya. Bonusnya apa? Bonusnya adalah melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhan mereka, wajah-wajah itu memandang. Inilah kebahagiaan dunia, inilah kebahagiaan yang hakiki. Dan kalau kita bertanya sekarang kebahagiaan yang hakiki itu apa sih? Kebahagiaan yang sebenarnya itu apa sih? Maka jawabannya adalah bahwasanya kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan di surga kebahagiaan di akhirat, kebahagiaan menikmati wajah Allah Subhanahu wa taala di sana. Oh berarti kita belum bisa merasakan kebahagiaan itu di di dunia ya? Iya. Kebahagiaan hakiki itu baru nanti baru nanti kita bisa merasakannya saat saat di akhirat. Apa artinya barang yang mewah? Apa artinya rumah yang megah? Kalau di akhirat kita masuk ke dalam neraka. Ya. Apa artinya kecantikan yang dikagumi oleh banyak orang? Kalau itu membuat kita jatuh ke dalam neraka. Apa artinya jabatan yang tinggi kalau di akhirat kita dihinakan di di neraka? Ya. Gak ada artinya sama sekali. Ya. Namun meskipun kebahagiaan yang hakiki, baru kita rasakan saat di akhirat. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga ingin kita merasakan sebagian kenikmatan itu saat masih di dunia. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Sesungguhnya di dunia ini ada suatu surga yang barang siapa belum memasukinya, dia tidak akan bisa memasuki surga di akhirat. Jadi kalau kita mau masuk surga di akhirat, kalau kita mau merasakan kebahagiaan di akhirat, maka kita harus sudah bisa meraihnya dan merasakannya di dunia dahulu. Dan kalau kita belum mendapatkannya saat di dunia, maka mohon maaf, Anda tidak akan bisa merasakannya di akhirat juga. Nah, apakah kebahagiaan di dunia ini? Kebahagiaan di dunia adalah halawatul iman, manisnya iman. Mengenyam manisnya iman. Kita bisa merasakan manisnya iman di dunia. Saat beramal, ya, saat kita sholat, saat kita membaca Al-Quran, saat zikir, ya, kita bisa merasakan kebahagiaan kita merasakan dada yang lapang setelah amalan-amalan itu. Iya. Itulah kenikmatan dunia. Itulah kebahagiaan dunia yang sesungguhnya. Jadi berbahagia karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang sudah diraih oleh orang-orang soleh, para wali Allah saat mereka masih di dunia. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala pernah mengatakan, apa yang bisa dilakukan oleh musuh-musuhku kepadaku? Karena kebahagiaanku, surgaku, tamanku, taman kebahagiaanku ada dalam jiwaku, ada di dadaku. Kalau aku pergi maka taman itu ikut bersamaku. Maka siapa yang bisa mencabutnya? Dia tidak bisa terpisah dariku. Kalau aku di penjara, maka bagiku itu adalah khalwah. Kalau saya di penjara, maka saya bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat dari berbagai kesibukan dunia. Sementara rehat istirahat dulu. Jadi Syekhul Islam Ibn Taimiyah ini pernah di penjara pada akhir hayat beliau. Bahkan beliau akhirnya meninggal di penjara. Beliau dipenjara oleh musuh-musuh beliau. Maka beliau mengatakan mereka berpikir bahwasanya mereka bisa mencabut kebahagiaan saya. Padahal kebahagiaan saya itu ada dalam jiwa dan dada saya. Nggak bisa terpisah. Dan saat saya di penjara, maka bagi saya itu adalah istirahat. Dan kalau saya dibunuh, maka itu adalah syahadah. Saya mati syahid insya Allah. Kalau saya diasingkan dari negeri saya, maka bagi saya itu adalah piknik. Inilah cermin orang yang sudah bisa merasakan kebahagiaan di dunia. Enggak ada yang bisa menghalanginya, enggak ada yang bisa mencabutnya karena kebahagiaan itu ada bersama dia dimanapun dia berada. Bahkan beliau mengatakan, orang yang terpenjara adalah orang yang hatinya dipenjara dari Tuhannya. Orang yang dipenjara, orang yang terpenjara sesungguhnya sejatinya bukanlah saya yang sekarang dipenjara. penjara tapi dia adalah orang yang hatinya terpenjara dari Tuhannya. Hatinya nggak bisa mengenal Tuhannya. Hatinya nggak tergerak untuk cinta pada Tuhannya. Hatinya tidak mau mengamalkan perintah-perintah Tuhannya. Itulah orang yang terpenjara. Itulah narapidana yang sejati. Wal maksuru man asarohawah. Wal maksuru man asarohu hawahu kata beliau. Dan orang yang tertawan, ya. tawanan yang sesungguhnya, tawanan yang sejati adalah orang yang hatinya ditawan oleh hawa nafsunya. Itulah dia tawanan yang sesungguhnya. Orang yang ditawan oleh hawa nafsunya. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dia dipaksa untuk mengikuti hawa nafsunya. Dia nggak kuasa untuk melepaskan diri dari tuntutan hawa nafsunya. Semua yang diminta oleh hawa nafsunya dia penuhi maka dia seolah-olah menjadi budak nafsu. Itulah narapidana yang sesungguhnya. Maka barangkali kita mengatakan eh itu kan perasaan Ibnu Taimiyah saja. Ya. Iya, itu adalah ungkapan perusahaan ungkapan perasaan beliau ya. Namun beliau adalah seorang ulama ya yang enggak melebih-lebihkan Beliau adalah seorang ulama yang ikhlas, nggak mau menyombongkan diri, tapi beliau sedang berbicara tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada beliau ini. Dan kebahagiaan itu bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar beliau. Maka murid beliau Ibnu Qayyim rahimahullahu taala pernah mengatakan Beliau ini adalah orang yang paling bahagia di dunia. Meskipun kami semuanya tahu beliau adalah orang yang paling papa secara materi. Ya. Enggak punya rumah yang megah, enggak punya kendaraan yang mewah, enggak punya banyak harta, tapi murid-murid beliau melihat bahwasanya inilah orang paling bahagia di dunia. Ini menunjukkan bahwasanya rumah megah, mobil mewah, ya. penampilan yang menawan, ya. itu bukan berarti kita bahagia. Ya. Jangan berpikir bahwasanya kalau kita mendapatkan itu semuanya maka kita akan bahagia. Ya. Sayangnya sebagian besar orang sebagaimana dikatakan oleh para ulama inilah konsep mereka tentang kebahagiaan. Inilah yang mereka pahami dari kebahagiaan. Ya. Dan kalau kita menengok sedikit ke samping kanan kira, samping kanan kita, samping kiri kita, di RT tempat kita tinggal, maka kita akan dapatkan banyak orang yang masih memiliki konsep dan pemahaman seperti ini. Ya. Ada seorang teman ya, yang ketika tamat dari SMA, kebetulan dia belajarnya di sebuah pesantren. Ya. Seperti anak muda yang lain, maka dia berpikir bahwasanya dia akan bahagia kalau dia sudah punya mobil. Ya. Dan kalau dia sudah punya sebuah rumah yang layak, sehingga dengan begitu nanti dia akan dipandang oleh teman-temannya yang seangkatan. Apalagi kalau dia bisa mendapatkan semua itu sebelum yang lain sampai pada tingkat itu. Maka dia pun bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya. Mengumpulkan harta secepat mungkin. Bekerja keras dengan susah payah. Ya. Sambil kadang-kadang karena terlalu terobsesi dengan rumah megah dan mobil yang mewah itu, dia jatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan. Pekerjaan dia tidak lagi bersih. Iya. Usaha-usaha dia tidak lepas dari pinjaman-pinjaman bank ribawi. Iya. Maka dalam waktu yang singkat, hanya dalam hitungan tahun, iya, dia bisa meraih apa yang dia impikan. Dia bisa mewujudkan konsep kebahagiaan yang, yang dulu ada di benak dia. Maka dia berhasil memberi rumah. Dia berhasil membeli rumah yang cukup mewah dan juga memiliki sebuah mobil di usia dia yang masih sangat muda. Ya. Dan dia berpikir kebahagiaan akan segera dia raih dengan meraih semua itu. Namun ternyata dia mendapatkan hati dia justru malah gersang. Dia mendapatkan jiwanya gundah gulana. Dia merasakan ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang pernah dia rasakan saat masih belajar di pesantren. Saat dia belum punya apa-apa. Saat dia masih hidup dengan begitu sederhana. Makan apa adanya. Jadi jelas bahwasanya kebahagiaan dunia ini tidak berbanding lurus dengan kemewahan dan kemapanan dan kemapanan yang kita miliki. Ya. Bisa jadi orang-orang di luar sana ya, yang hidup jauh lebih lebih papa dari kita, lebih kurang dari kita. Bisa jadi mereka lebih bahagia daripada kita yang hidup di rumah-rumah yang megah dan tiap hari diantar oleh mobil-mobil yang mewah. Bahkan Ibnul Qayyim ya, saking kagumnya beliau dengan Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, kadang-kadang kami sedang gundah gulana, kami sedang pusing, sedang gusar. Maka kalau kami bertemu dan melihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kesedihan kami, kegundahan kami, kegalauan kami langsung hilang. Ya. Nih, orang yang bahagia di dunia ini bisa memberikan efek baik untuk orang-orang di sekitarnya. Dan ini juga kita lihat dalam kehidupan kita. Ya. Ada sebagian orang soleh, ya. sebagian ustadz bisa jadi yang soleh-soleh pula. Ya. Kalau kita bertemu dengan mereka, melihat wajah mereka, kita merasa terobati. Belum ngomong pun kita sudah merasakan tenang ketika kita duduk di samping di samping mereka. Ya. Ada sebagian orang yang kalau nelpon, Assalamualaikum, boleh nggak saya berkunjung pagi ini? Kita sudah merasakan efek positifnya. Masya Allah, saya akan kedatangan tamu yang soleh, yang rajin ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hati kita, hati kita berteriak gembira. Alhamdulillah pagi ini saya akan dikunjungi oleh teman lama saya yang orang soleh. Sampai seperti itu pengaruh kebahagiaan di dunia yang sudah dirasakan oleh seorang muslim. Ya. Dan kita semuanya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Syekhul Islam, apa yang dirasakan oleh para wali Allah dan tentunya sebelum Syekhul Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. para sahabat, ya. orang-orang soleh dari salafus soleh, mereka sudah merasakan kebahagiaan di dunia sebelum nanti akan merasakannya di akhirat. Nah sekarang bagaimana kiat agar kita bisa merasakan kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat? Kenapa yang kita bicarakan kebahagiaan di dunia? Karena kalau kita sudah meraihnya, insya Allah kita juga akan merasakan kebahagiaan akhirat. Di antara kiat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para pencari kebahagiaan adalah iman dan amal soleh. Oh ini, oh ini sudah sering kita dengar. Enggak masalah. Karena Islam itu ya itu-itu saja sebenarnya. Ya. Islam itu kalau kita bahas nanti kembalinya kepada syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Tapi ini sebagai tazkir pengingat. Ya. Barangkali selama ini ada yang sudah jarang berpikir tentang imannya lagi. Barangkali selama ini ada yang sudah cuek dengan amal salehnya. Ayo kita saling mengingatkan, nggak apa-apa. Itu lagi, itu lagi. Ya. Lu lagi, lu lagi. Nggak ada masalah. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Man amila salihan min dhakarin au untha, wahuwa mu'minun, falanuhiyannahu hayatan tayyiba, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu i'malun. Barang siapa yang beriman, ya barang siapa yang ber, barang siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki maupun kalangan perempuan dan dia beramal soleh atas dasar iman maka kami akan berikan dia kehidupan yang baik dan kami akan berikan pahala kepada mereka dengan kebaikan amal yang telah mereka lakukan ini janji dari Allah Subhanahu wa taala sekali lagi barang siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Gak ada bedanya, semuanya sama. Ibu-ibu bisa mengalahkan suami mereka. Kalau mereka beramal soleh lebih banyak daripada suami mereka. Gak ada yang menghalangi. Kemudian dia beramal soleh atas dasar iman. Harus Islam dulu. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Nah kalau sudah demikian, kami akan berikan kepada mereka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan apa itu? Kehidupan dunia atau kehidupan akhirat? Semuanya. Ya. Tapi yang jelas di dunia diberikan dulu kehidupan yang baik. Bahagia di dunia dahulu sebelum nanti akan bahagia di akhirat. Dan kami akan berikan kepada mereka pahala dengan kebaikan apa yang telah mereka lakukan. Ya. Di antara rukun iman yang paling punya hubungan erat dengan pembahasan kita pada pagi hari ini adalah iman kepada takdir. Iman kepada qada dan qadar. Iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala punya pengaruh yang sangat baik untuk kebahagiaan kita di dunia. Kalau kita beriman pada takdir Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan segala sesuatu 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Maka hati kita pasrah. Ya. Apapun yang menimpa kita, kita ingat itu adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Memang saya tidak bisa menghindarinya, lawang sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan kalaupun kita jatuh dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka maksiat itu membuat kita gundah gulana. Kemudian kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, bangkit lagi. Kemudian untuk memotivasi diri kita katakan, ya mau gimana lagi? Dosa yang kemarin itu kan sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum itu. Maka saya tidak bisa menghindarinya. Ya. Boleh nggak kita beralasan dengan takdir saat berbuat maksiat? Boleh. Asal kita sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita belum taubat kemudian misalnya saat tangan kita mau dipotong karena kita mencuri. Maka di depan hakim kita mengatakan itu kan sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana Anda memotong tangan saya? Maka Pak Hakim boleh mengatakan, saya pun memotong tangan kamu sekarang dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ya. benar berdalil atau beralasan dengan takdir jika kasusnya seperti ini. Ya. Namun kalau kita sudah taubat dari dosa itu nggak masalah kita menyebut itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Musa datang kepada Nabi Adam. Ya. Wahai Adam, engkau telah keluarkan kami dari dari surga. Maka Nabi Adam mengatakan, Wahai Musa, Bagaimana engkau mencelaku dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan jauh hari sebelum aku diciptakan. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, Fahajja Adamu Musa. Maka Nabi Adam mengalahkan Nabi Musa dalam diskusi itu. Kenapa? Karena Nabi Adam sudah taubat dari kesalahan dan dosa beliau. Maka beliau boleh menyebut itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saat kita mendapatkan musibah, kita ingin itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka hati kita ridha dan sabar. Maka hati kita menjadi tenang dan sebesar apapun musibah yang menimpa kita, kita tetap bahagia. Hati kita tetap tenang, hati kita tetap sabar dan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ajaban li amril mu'min. Kullu amrihi lahu khair kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah ajaibnya perkara seorang mukmin itu. Semua perkaranya adalah kebaikan baginya. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kebaikan, dia bersyukur, maka syukur itu tidak gratis. Maksudnya syukur itu bukan hanya sekedar syukur, tapi di baliknya ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia tertimpa musibah, maka dia bers dia bersabar, maka kesabaran itu juga tidak gratis. Kesabaran itu membuat dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim yang punya iman seperti ini nggak pernah stres. Apapun yang dia hadapi itu menjadi kebaikan baginya. Apapun yang menimpa dia maka dia bisa merubahnya menjadi positif. Yang positif dia lipat gandakan positifnya. Yang negatif dia rubah menjadi positif. Saat dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Maka dia mendapatkan tambahan nikmat lagi karena syukurnya. Dan saat dia ditimpa musibah, dia bersabar. Maka dengan sabar itu dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Awalnya musibah, sedih, tapi akhirnya berubah menjadi pahala dan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Ya. Maka barang siapa yang ikut petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda ikut petunjuk Allah Subhanahu wa taala maka Anda tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Enggak sengsara berarti apa? Berarti bahagia. Ini rahasianya berarti. Jadi iman dan amal soleh. Kalau mau bahagia, banyaklah beramal soleh. Insya Allah Anda akan bisa meraih kebahagiaan itu. Namun apakah setiap orang yang habis sholat, maka dia keluar dari masjid dalam keadaan hatinya lebih lapang? Apakah orang yang sudah bersedekah, maka dia bisa tersenyum simpul di bibirnya? Dan apakah setiap orang yang pulang dari haji, maka dia mendapatkan hati yang lebih tenang daripada sebelum haji? Idealnya seperti itu. Ya. Mestinya seperti itu. Karena memang amal soleh buahnya adalah ketenangan dan kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat. Namun faktanya ternyata tidak seperti itu. Ada sebagian orang yang tiap hari sholat berjamaah, tapi ya nggak pernah berubah seperti itu saja. Ya. Ada orang yang tiap hari berzikir, tapi kita tidak mendapatkan perubahan baik pada jiwanya. Ya. Ada orang yang pulang haji tapi malah kondisinya lebih buruk daripada sebelum dia berangkat haji. Kalau yang terjadi seperti itu berarti berarti ada yang salah. Ada sesuatu yang miss, nggak benar. Karena seharusnya setiap amal soleh itu bisa membawa ketenangan hati, bisa membuat kita merasakan manisnya iman. Syekhul Islam Ibn Taimiyah pernah mengatakan, "Idza lam tajid lil amali halawatan fil qalbi wan syira'an fattahimhu fa inna rabb azza wa jalla syakur kalau setelah beramal soleh anda tidak bisa merasakan manisnya iman dalam dada anda tidak bisa merasakan hati yang lebih lapang maka curigailah amalan anda berarti ada yang salah pada amalan anda karena Allah Subhanahu wa taala Maha bersyukur Allah Subhanahu wa taala Maha berterima kasih Maksudnya apa? Maksudnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala Maha berterima kasih kepada hamba-hambanya. Maha bersyukur kepada hamba-hambanya. Allah tahu bahwasanya saat kita beramal, saat kita sholat, puasa, zakat, haji membantu orang lain, kita inginkan kebahagiaan. Kita inginkan ketenangan. Kita inginkan dada yang lapang setelah itu. Maka sebagai wujud terima kasih Allah Subhanahu wa taala, dia akan memberikan itu kepada kita otomatis. Maka kalau setelah kita pulang dari masjid kok hati kita nggak tenang, ya. pulang dari haji kok kita nggak bisa merasakan manisnya iman, berarti ada yang salah dengan amalan kita. Jangan salahkan Allah, karena Allah yang maha bersyukur. Tapi salahkan siapa? Salahkan diri kita. Yang salah adalah amalan kita. Ada yang nggak beres dengan amalan kita. Barangkali saat berangkat ke masjid yang kita cari bukan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tapi yang kita cari adalah pujian dari mertua kita atau pujian dari atasan kita atau pujian dari tetangga-tetangga kita. Jangan-jangan saat berzikir Anda berzikir dengan cara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan-jangan saat haji yang Anda cari adalah kedudukan di masyarakat, pujian dari masyarakat di sekitar Anda, maka Anda pun ingin menunjukkan kepada semua orang bahwasanya Anda sedang berhaji. Jangan-jangan saat bersedekah, ya, Anda mencampuri sedekah itu dengan al-manni wal adha, ya, dengan mengungkit-ungkit sedekah yang pernah kita berikan. Ya. Merasa berjasa, ingin disebut dermawan, marah kalau nggak dihormati, nggak diapresiasi sedekah dan donasi kita. Atau kita sedekah tapi sambil menyakiti orang yang kita sedekahi. Ngejek mereka, menginjak-injak mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayuhalladzina amanu la tubtilu sodakotikum bil manni wal adha." Wahai orang-orang yang beriman, jangan batalkan sedekah kalian dengan man, yaitu merasa berjasa, mengungkit-ungkit jasa kita, dan tidak juga dengan menyakiti orang yang engkau sedekahi. Ya. Islam itu indah. Enggak ya. cukup beramal saja. Tapi butuh takwa dalam amal soleh kita. Pak. Sedekah pun ada caranya. Ya. Sedekah itu nggak semuanya diterima. Kita harus pakai etikanya, harus pakai adabnya. Agar sedekah kita itu bisa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan ketaatan ya, dengan cara yang benar. Ya. Ikhlas. Sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW maka pasti kebahagiaan bisa kita raih. Pasti manisnya iman bisa kita rasakan. Seperti yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan waju'ilat qurratu aini fi shalah. Maka kebahagiaan puncak saya saya dapatkan saat saya sedang sholat. Ya. Itulah kebahagiaan beliau. Ya. Saat beliau bersimpuh, sujud, menangis dalam sujud beliau, meminta kepada Allah, disitulah beliau merasakan kebahagiaan yang puncak, klimaks. Kebahagiaan paling tinggi. Qurratu ain, itulah penyejuk mata beliau. Kita akan bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW dan dipuji oleh beliau dalam sabda beliau. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ya dan seorang yang hatinya lengket dengan masjid. Kenapa orang bisa lengket dengan masjid Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian? Lengket dengan masjid karena dia merasakan kenyamanan di sana. Dia merasakan kenikmatan di sana. Maka hatinya terus rindu untuk datang dan menetap di masjid. Dia pun menjadi orang yang pertama kali masuk masjid saat adzan berkumandang atau bahkan sebelum adzan berkumandang dan menjadi orang terakhir yang keluar dari masjid itu. Karena di sanalah kebahagiaan dia. Ya. Duduk di masjid adalah puncak kebahagiaan dia. Itulah masa paling indah. Lebih indah daripada orang-orang di luar sana yang sibuk mungkin main game atau jalan-jalan di tempat-tempat waris, tempat-tempat pariwisata. Ya. Kenikmatan dia adalah saat dia membaca Al-Quran di masjid, sholat sunnah, sholat jamaah, iktikaf, zikir, maka hatinya pun lengket dengan masjid. Dan dia merasakan kenikmatan ibadah dan kenikmatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua ibadah, semua tugas dari Allah Subhanahu wa taala menjadi ringan baginya. Jadi amal soleh, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala bisa membuat kita bahagia. Dan di antara amal saleh adalah menahan diri dari maksiat kepadanya. Silahkan dicoba. Ya. Kalau suatu ketika kita dihadapkan pada ujian maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. ada ajakan zina, ya. ada ajakan selingkuh, ya. ada ajakan untuk ribah, menjelek-jelekan orang lain, ya. atau berbagai dosa yang lain. Maka di depan ujian itu kita berpikir. Ingat dengan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya semua perkara ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kita mengatakan, "Inni akhafullaha rabbal alamin." Sungguh aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam, ya. Maka meskipun godaan itu begitu kuat, tapi kita tahan, ya. Dan saat kita bisa mengalahkan hawa nafsu ini, saat kita bisa mengalahkan ajakan-ajakan ini, maka kita bisa merasakan ada sesuatu dalam hati kita. Berat memang susah. Tapi di saat yang sama kita merasakan ada yang manis. Alhamdulillah, saya bisa menahan diri. Alhamdulillah saya tidak turuti ajakan zina tadi itu. Alhamdulillah saya tidak turuti ajakan chatting yang tidak syar'i untuk saya ini. Alhamdulillah saya tidak layani obrolan yang dilakukan oleh mantan pacar yang mau kita selingkuh misalnya. Di situ kita merasakan manisnya iman. Alhamdulillah hati kita bisa mentaati Tuhannya. Ya. Jadi kiat yang pertama kalau kita ingin merasakan kebahagiaan adalah iman dan amal soleh. Ya. Semua iman dan amal soleh bisa membawa kita pada kebahagiaan itu. Ya. Kemudian di sana ada amalan-amalan yang secara khusus disebutkan bisa membuat kita bahagia. Ya. Membuat hati kita nyaman. Ya membuat hati kita tenang. Di antaranya yang pertama adalah berbuat baik kepada sesama. Ya. Baik itu dengan membantu orang lain, ya. membantu orang yang terlilit hutang, ya. memberi makan kepada orang yang tidak bisa makan, mengasuh anak yatim. Itu semuanya bisa memberikan kepada kita kebahagiaan. Bahkan kalau yang satu ini adalah sesuatu yang universal ya. Bukan cuma umat Islam yang bisa merasakannya. Orang-orang kafir pun sebagian ada yang memiliki kepedulian pada sesama. Ya. Mereka menginfakkan banyak harta mereka untuk bidang ini. Kenapa? Karena mereka merasakan kebahagiaan dari amalan seperti ini. Ya. Saat melihat anak-anak yang miskin, yang papa, tersenyum simpul, bahagia dengan bantuan yang sebenarnya tidak seberapa. Maka senyum simpul yang terlukis di bibir mereka itu bisa membuat hati ini tenang dan bahagia. Dan itu ternyata dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis sahih. Adnil yatim wamsah ra'sah wa min ta'amik fa inna dhalika yulinul qalba wa yudriku hajatak. Dekatkanlah anak yatim pada dirimu. Usaplah kepalanya Beri dia makanan dari makanan yang engkau makan. Karena sesungguhnya itu bisa membuat hati lunak. Bisa membuat hati tenang. Bisa membuat hati damai. Dan membuatmu bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhanmu. Coba praktekkan ini. Saat kita punya harta ya, yang berlebih. Ya. Kita lihat ternyata di sekitar kita masih banyak orang-orang yang yang sangat mins. Ya. Uang 50 ribu itu bagi sebagian orang ya, nggak ada nilainya sekarang. Ya. Tapi bagi sebagian yang lain itu adalah gaji dia selama tiga hari atau bahkan seminggu mungkin di sebagian daerah. Ya. Maka keluar 50 ribu dari kantong sebagian kita itu nggak ada nggak ada artinya. Tapi pada saat yang sama bisa memberikan kebahagiaan yang besar untuk sebagian saudara kita di luar sana. Coba dipraktekkan. Insya Allah ya, saat kita melihat orang tersenyum karena kita berikan 50 ribu. Ya. Itu insya Allah senyum itu akan menular pada hati kita dan hati kita pun ikut bergembira dan berseri-seri. Ya. Seperti yang dirasakan oleh Syekh Ali Tontawi rahimahullahu taala Beliau ini adalah seorang ulama dari Suriah, negeri yang sekarang sedang bergolak. Kita doakan semoga fitnah di sana segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan umat Islam bisa segera terbebas dari berbagai bahaya dan fitnah yang telah membuat mereka sibuk dan tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang. Ya. Beliau berkunjung ke Indonesia pada tahun 1954 Masehi. Ya kira-kira 61 tahun yang lalu ya, untuk sebuah tugas dakwah. Ya. Kemudian beliau menulis kisah perjalanan beliau ini dalam sebuah memoir yang beliau beri judul Suwarun Minas ya. Potret dari Timur. Kemudian beliau buat satu jilid khusus untuk Indonesia, Fi Indonesia. Ya. Beliau kisahkan perjalanan beliau dari Jakarta Bandung, Jogja, Surabaya, berbagai kota beliau sudah kunjungi. Ya. Maka di antara kesan yang beliau tuliskan di situ, beliau mengatakan, saya pernah mengira bahwasanya surga dunia itu ada di Lebanon. Ya. Ini negeri paling indah di, di antara negeri-negeri Arab. Atau di Swiss, di Eropa sana. Ya. Sampai saya tiba di Indonesia, kemudian jalan-jalan di Pulau Jawa melihat gunung-gunungnya, sawah-sawahnya, sungai-sungainya. Maka saya katakan inilah surga dunia yang sesungguhnya. Ya. Itu pengakuan beliau. Ya. Tapi 60 tahun yang lalu. Enggak ya. Nggak tahu kalau beliau berkunjungnya sekarang. Nah di antara kisah yang beliau sampaikan, yang beliau tuliskan dalam kitab beliau ini adalah suatu hari di kota Jakarta. Beliau memasuki hari raya Idul Fitri di kota Jakarta. Ya. Semua orang riang gembira, tapi beliau tidak bisa merasakan hal yang sama. Kenapa? Karena beliau ingat dengan keluarga beliau, dengan keluarga beliau yang terpisah ribuan kilo di sebelah barat laut sana, ya. di Suriah. Ya. Maka hari itu beliau gundah gulana dan resah Sedih tidak bisa merayakan hari besar ini bersama keluarga tercinta beliau di Suriah. Maka pagi itu beliau ingin mencoba mencari hiburan, menghilangkan kesedihan yang ada ini. Maka beliau datang ke sebuah taman di kota Jakarta. Di sana beliau melihat anak-anak kecil dengan baju-baju baru, dengan coklat dan permen di tangan mereka, semuanya riang gembira bermain di taman itu kecuali seorang anak perempuan di pojok taman ya, bersama neneknya. Dia hanya bisa melihat orang-orang bergembira ria dengan baju baru dan makanan mereka, sementara dia memakai baju yang lusuh dan tidak ada apa-apa di tangan dia yang bisa dimakan. Ya. Dia melihat ke sana kemari tapi seolah nggak ada yang peduli dengan keberadaan dia. Ya. Maka dari jauh Syekh Ali Tontowi mendekat, kemudian dengan tanggap beliau datang ke sebuah warung terdekat. Kemudian di sana beliau be membeli beberapa potong coklat dan permen untuk kemudian beliau hadiahkan kepada si kecil yang berbaju lusuh ini. Ya. Maka si anak kecil tersenyum simpul, ya. kemudian menoleh ke neneknya, seolah bertanya nenek boleh nggak saya mengambil hadiah dari orang asing ini? Ya. Si nenek memberikan isyarat, ayo ambil saja. Kemudian si nenek maju ke depan dan dengan senyum yang lebar, dia mengucapkan berbagai ucapan dan doa untuk Syekh Ali Tontowi. Ya. Kata beliau, banyak sekali yang dia ucapkan, yang saya ingat cuma satu, terima kasih. Yang saya pahami cuma itu saja katanya. Maka kata Syekh Ali Tontowi, demi melihat senyum simpul di bibir si kecil. Ya dan senyum lebar di bibir si nenek dan ucapan kebahagiaan, ungkapan kebahagiaan yang dia ucapkan. Sungguh kebahagiaan itu sudah berpindah ke hati saya dan membuat semua resah saya, semua kesedihan saya hari itu hilang saat itu juga, berganti sebuah halawatul iman, manisnya iman, manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah power, itulah kekuatan berbuat baik pada orang lain, kekuatan membantu orang-orang lemah, kekuatan mengasuh anak yatim. Maka silahkan dicoba kalau kita ya sedang susah, ya, sedang banyak masalah. Ya. Coba sesekali mampir ke Darul Aitam, mampir ke panti asuhan, mampir ke tempat-tempat minus di kota kita. Buat beberapa paket. Ya. Tidak usah ter yang mahal-mahal, ya. tapi yang dibutuhkan oleh mereka. Ya maka insya Allah kita akan merasakan kebahagiaan itu. Ya. Hanya beberapa potong coklat, beberapa permen, yang itu bagi sebagian kita nggak ada artinya sama sekali. Tapi lihat betapa tinggi nilai coklat dan permen itu untuk si anak kecil, si baju lusuh yang ada di pinggir taman itu. Ya. Maka berbuat baik pada orang lain itu bisa membawa kebahagiaan untuk jiwa dan hati kita. Ya. Yang ketiga adalah zikir. Zikir artinya adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub." Bukankah dengan zikir memuji Allah Subhanahu wa taala hati bisa menjadi tenang. Jadi ini resep ya. Kalau kita gundah gulana, resah, coba zikir memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena nama Allah, sifat-sifat Allah itu tidak seperti nama-nama dan sifat-sifat makhluknya. Kalau kita ngobrol tentang dunia, membangga-banggakan kekayaan kita, tas kita yang paling baru, barang-barang kita yang branded dan bermerek, ber bermerek. Membicarakan kejelekan teman-teman kita, kolega kita. Yang terjadi adalah apa? Hati kita menjadi keras. Hati kita menjadi resah, menjadi galau dan gundah gulana. Ya. Maka ingatlah bahwasanya hati itu bisa menjadi kembali lunak dengan zikir memuji Allah Subhanahu wa taala karena nama-namanya memang beda. Allah yang menciptakan hati ini sudah menyetelnya bahwasanya semakin dia kenal Allah, dia akan semakin bahagia. Semakin banyak dia menyebut dan memuji Allah Subhanahu wa taala, maka hati ini akan semakin semakin tenang dan bahagia. Dan kita nggak usah bertanya pada siapapun ya karena Allah yang paling tahu dengan hati kita. Dia yang ciptakan. Dia yang paling tahu perkara apa, amalan apa yang bisa membuat hati ini tenang dan bahagia. Dan Allah sudah berikan, berikan resepnya dalam ayat ini. Ya. Ternyata adalah memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan ya, rasakan. Saat kita sholat subuh kemudian mengucapkan zikir pagi ya. Itu nggak sampai lima menit, nggak sampai sepuluh menit insya Allah, zikir sudah selesai. Ya. Tapi hari itu kita bangun dengan semangat. Ya. Memulai pagi dengan langkah yang pasti. Percaya diri. Dan kita bahagia. Rasanya nikmat. Rasanya tenang. Kenapa? Karena kita sudah memulai pagi kita dengan dengan zikir. Memuji Allah Subhanahu wa taala karena disitulah ada rahasia ketenangan hati kita. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya ini adalah sarapan mereka. Ya. Kalau di pagi hari mereka memulainya dengan zikir, maka mereka merasakan sisa hari itu menjadi luar biasa bahagia, menjadi lancar semua urusan. Ya. Silahkan dicoba. Ya. Apalagi kalau bisa kita kombinasikan dengan sholat subuh berjamaah, kemudian dengan sholat syuruk atau sholat duha setelah terbit matahari sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad yang hasan barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian zikir memuji Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari kemudian dia bangun dan sholat dua rakaat maka itu seperti pahala haji dan umrah yang sempurna sempurna dan sempurna yang keempat membaca Al-Qur'an ya Membaca Al-Quran termasuk zikir sebenarnya, tapi kita sebutkan secara khusus. Ya. Karena zikir berupa membaca Al-Quran ini punya keistimewaan khusus. Ya. Ini juga bukan sembarang perkataan. Ya. Bukan sembarang kalam, tapi ini adalah kalam ilahi. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sana ada keistimewaan. Saat kita baca Al-Quran kita dapatkan Kok hati ini menjadi tenang, menjadi lunak? Saat kita tambah itu dengan tadabur Al-Quran, memahami maknanya, memahami kandungannya. Oh hati kita lebih lebih tenang lagi. Ya. Baca terjemahan, baca tafsir. Ya. Maka para ulama ya sebagian seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah diriwayatkan menyesal ya. karena mereka tidak mengisi sebagian waktu mereka tidak mengisi sebagian sebagian besar waktu mereka dengan tadabur ayat-ayat Al-Qur'an. Syekhul Islam saat di penjara ya. Di situ beliau bisa rehat ya, bisa istirahat dari kesibukan beliau menulis dan berdakwah ya. Maka beliau punya banyak waktu untuk kembali baca Al-Qur'an ya. Punya lebih banyak waktu untuk tadabur makna-makna Al-Qur'an ya. Maka di situ dia merasakan kebahagiaan yang luar biasa dahsyat. Maka beliau mengatakan menyesal. Ya, tidak mengisi sebagian besar waktu beliau dengan menyibukkan diri dengan Al-Quran ini. Ya. Ini bisa dicoba silahkan. Dan sebagian ulama mengatakan carilah ketenangan batin itu di tiga tempat. Zikir, membaca Al-Quran, dan sujud. Zikir, membaca Al-Quran dan sujud. Ya. Kalau Anda sudah cari di tiga, di, di tiga tempat ini kemudian Anda tidak mendapatkannya, ketahuilah bahwasanya pintu ketenangan hati sudah tertutup. Gak ada lagi. Kalau di tiga tempat ini kita tidak bisa mendapatkan ketenangan, gak bisa mendapatkan kebahagiaan, maka ketahuilah bahwasanya pintu Anda sudah tertutup. Yang kelima, menghadiri majelis taklim. Apalagi kalau majelisnya di masjid. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa haffathum malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Mereka membaca Al-Qur'an di sana dan mempelajarinya di antara mereka kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Dan rahmat Allah akan menyertai mereka. Malaikat Allah akan meliput majelis mereka dan Allah akan dengan bangga menyebut-nyebut mereka di antara para malaikatnya di atas sana. Nabi Muhammad SAW menjanjikan dalam hadis ini bahwasanya orang yang menghadiri majelis terutama di masjid dia akan merasakan ketenangan. Coba yang hadir di sini silahkan tanya. Ya. Apakah Anda merasakan ketenangan saat menghadiri majelis-majelis taklim seperti ini? Sehingga membuat Anda kangen dan rindu untuk hadir di majelis selanjutnya. Insya Allah semuanya akan mengatakan iya. Ya. ya. Kalau ada yang mengatakan tidak, maka kita katakan seperti tadi. Barangkali ada yang salah dengan majelis taklim Anda. Ya. Jangan-jangan Anda merusak majelis taklim itu. Ya. Atau niatnya salah. Atau malah berbuat dosa di majelis taklim. Ngobrol ngalung ngidur. Ya. Ribah dan yang lain. Ya. Adapun kalau kita bertakwa dalam majelis taklim kita maka hati yang tenang, ketenangan batin adalah sebuah keniscayaan yang bisa kita bisa kita rasakan. Ya. Sesekali coba datang ke pesantren, ya. melihat anak-anak yang rajin membaca Al-Quran, anak ya. anak-anak muda yang belum banyak berbuat dosa seperti kita, ya. maka kita akan merasakan kerdil. Kita akan merasakan kurang, kita akan merasakan Masya Allah, anak-anak itu masih semuda itu, tapi sudah sedemikian hebat. Ya. Barangkali mereka sudah meraih pahala yang lebih besar daripada kita yang sudah tua. Ya. Maka kita terdorong untuk semakin rajin belajar. Terdorong untuk semakin banyak berbuat amal soleh. Dan yang pasti kita bisa merasakan ketenangan saat melihat pemandangan-pemandangan seperti itu. Di antara kiat untuk bisa meraih kebahagiaan yang sejati adalah menyibukkan diri dengan kegiatan yang bermanfaat. Karena kegiatan yang bermanfaat bisa melalaikan diri kita dari kegelisahan dan stres. Silahkan dicoba saat kita sedang banyak masalah, Coba lupakan masalah-masalah itu dengan berbagai kegiatan yang positif. Termasuk kegiatan yang sifatnya duniawi. Apalagi kalau bersifat akhirat. Tentu akan lebih membahagiakan lagi. Kegiatan yang positif seperti ini bisa membuat kita lupa akan ham, ya. kegelisahan masa depan. Membuat kita lupa akan huzen. Ya. kesedihan karena kejadian-kejadian yang sudah yang sudah lampau. Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz." Bersemangatlah untuk mengerjakan perkara yang bermanfaat. Kalau kita melihat ada sesuatu yang manfaat, kejar perkara itu. Kemudian mintalah tolong kepada Allah agar kita bisa meraihnya dan jangan bermalas-malasan kata beliau. Ini wasiat Nabi Muhammad SAW untuk setiap muslim. Kemudian yang ketujuh adalah fokus pada tugas hari ini. Jangan disibukkan dengan amalan-amalan dan kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi di masa yang lampau. Juga jangan terlalu terobsesi dengan pikiran-pikiran untuk masa yang akan datang. Jangan gelisah oleh masa depan, jangan tersibukkan oleh kesedihan karena masa lalu kita. Bahkan Nabi Muhammad SAW berlindung dari ham dan huzn ini. Itulah yang membuat kita galau dan susah hati. Di antara doa yang beliau ajarkan adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzn wal jubni wal bukhl wa ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ham dan huzn. Ham itu adalah kegelisahan karena memikirkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Besok saya makan apa? Bulan depan saya kontrak di mana? Anak saya nanti kalau saya meninggal hidup sama siapa? Itu semua adalah ham, humum, ya. kegelisahan masa yang akan datang. Adapun huzn adalah kesedihan karena kejadian-kejadian yang sudah lalu. Aduh anak saya semester kemarin gak lulus. Pekan kemarin saya banyak dosa. Sehingga menghantui kita. Nah untuk menghilangkan itu semuanya salah satu kiatnya adalah mengucapkan doa ini dan fokus pada apa yang menjadi kewajiban kita hari ini. Kerjakan. Jangan terlalu dihantui oleh masa lalu, jangan terlalu terobsesi dengan masa depan. Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Fala taqul Wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza, walakin qul qadarullahi wa masya'a fa'al. Kalau kalian tertimpa sesuatu, ya, kesulitan ya, atau musibah, maka jangan katakan kalau seandainya saya melakukan A, maka pasti tidak begini. ya. Kalau saya begini pasti akan begini dan begini. Ya. Nggak boleh. ya. Karena itu membawa kita terhantui oleh masa lalu kita. Ya. Tapi katakan qadarullahi wa masya'a fa'al. Itu semuanya terjadi dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dia kehendaki pasti akan terjadi. Bisa apa saya? Semuanya sudah ditakdirkan. Ya. Ini kembali kepada poin yang pertama tadi. Ya. Iman kepada takdir. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiat yang kedelapan hendaklah kita melihat kepada yang lebih rendah dalam urusan dunia kita. Dalam urusan dunia nggak boleh kita melihat ke yang lebih banyak, yang lebih kaya, yang lebih tampan, yang lebih cantik dari kita. Lihat kepada orang-orang yang di bawah. Sebagaimana dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfalu minkum wa tanzuru ila man huwa fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Hadis riwayat Muslim. Lihatlah kepada orang-orang yang lebih rendah dari kalian. Dan jangan melihat kepada orang-orang yang lebih tinggi dari kalian. Karena yang demikian itu lebih dekat daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalian tidak akan menghina dan merendahkan nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Kalau kita melihat kepada orang yang lebih susah dari kita, yang lebih jelek dari kita, ya, yang lebih cacat dari kita, ya, yang lebih rendah pendidikannya dari kita, maka kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesedihan kita akan hilang. Kita akan bahagia. Alhamdulillah. Sebaliknya kalau kita melihat kepada orang yang lebih tinggi dari kita. Aduh, tetangga di samping sudah lantai dua rumahnya ya. Kita masih lantai satu. Iya. Oh, tetangga sebelah kiri kita sudah keramik. Sementara rumah kita belum dikeramik. Iya. Itu Ummu Fulanah baru beli mobil baru. Iya. Kita baru punya Avanza misalnya. Gak boleh nyebut merek ya. Mobil kita masih kecil dan dan dan lama. Itu Ummu Fulanah atau Ummu Fulan ya, sudah membeli Hermes Birkin misalnya atau yang lain ya. kita masih buatan dari Tanggul Angin Sidoarjo ya. atau beli produk dari Tajur Bogor ya. padahal Hermes, Hermesnya dari Tajur juga ternyata ya. ya itu hanya akan membuat hati kita gondok bu membuat kita sakit hati, semakin terobsesi dan semakin tenggelam dalam urusan dunia. Nabi Muhammad SAW nggak ingin umatnya seperti itu. Ya. Kalau dalam urusan akhirat silahkan ahlan wa sahlan. Ya. Mau berlomba-lomba, aduh, Ummu Fulan sudah bersedekah sekian banyak, maka saya harus mengalahkan dia. Ya. Ummu Fulan hadir tiga kali di majelis taklim setiap pekan, maka saya harus hadir lima kali. Nah ini dalam urusan dunia yang berlaku adalah fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Itu akan membuat kita semangat dan bahagia. Adapun ya, yang satu ini urusan dunia ini maka yang berlaku adalah lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Insya Allah dengan begitu kita akan bahagia. Ya. Yang kesembilan adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui bahwasanya kita hanya bisa berusaha kita hanya bisa berikhtiar, mengambil sebab. Adapun yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tawakal pada Allah. Sadar bahwasanya rezeki kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak bakal tertukar. Maka itu akan membuat hati kita tenang dan damai serta pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi mirip dengan yang nomor 8 tadi, jika tertimpa musibah bandingkan dengan nikmat yang lain. Ya kalau kita tertimpa musibah, ya. ada harta kita yang hilang, ya. atau barangkali anak kita belum sesuai dengan harapan, ya. atau yang lahir dalam keadaan cacat atau sakit. Ya. Ketahuilah bahwasanya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan kita harus lulus dalam ujian ini. Caranya bagaimana? Salah satu kiatnya adalah dengan membandingkan musibah-musibah ini dengan berbagai nikmat yang sudah sampai kepada kita. Ada satu anak yang sakit, ya. tapi alhamdulillah yang empat sehat. Ya. Ada uang yang hilang, tapi yang tidak hilang lebih banyak lagi. Jadi kita selalu berpikir positif, selalu berpikir positif. Ya. Positive thinking kata orang. Ya. Maka hal seperti ini semuanya akan bisa membuat kita bisa merasakan kebahagiaan di dunia sebelum kebahagiaan di akhirat. Nah kalau kita berbicara tentang kebahagiaan yang hakiki, ya, kebahagiaan yang sejati maka tentunya di sana ada kebahagiaan yang yang semu, ya. kebahagiaan yang KW, kebahagiaan yang abal-abal. Ini istilah Anak muda sekarang seperti itu. Ya. Ada yang sejati, ada yang kawi, ada yang abal-abal. Ya. Maka di dunia ini juga ada kebahagiaan yang semu. Ya. Kebahagiaan yang sesaat. Kelihatan mentereng dari luar. Tapi ternyata dalamnya kropos. Ya. Kelihatan bahagia sebentar, tapi kemudian menyisakan penyesalan yang panjang dan bertahun-tahun. Itulah namanya kebahagiaan semu. Itulah kebahagiaan yang dirasakan oleh orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan dirasakan oleh orang-orang kafir selama di dunia. Apakah mereka bahagia? Iya, mereka bahagia di dunia. Tapi bukan kebahagiaan yang sejati, tapi kebahagiaan yang semu. Karena yang namanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala pasti membahagiakan. Harta yang banyak, fisik yang menawan, rupawan, suara yang indah. Ya. Kemudian berbagai maksiat yang memang dibuat sesuai dengan syahwat kita. Ya. Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis ya. Jalan menuju surga itu dipenuhi dengan onak duri. Dengan halal yang tidak kita sukai, yang susah-susah. Itu kalau kita mau masuk surga. Dan jalan menuju neraka itu dipenuhi dengan syahwat, dipenuhi dengan kenikmatan. Allah membuat seperti itu sebagai ujian. Iya. Maka bagi seorang mukmin dia harus sadar bahwasanya dunia ini adalah penjara baginya. Dan dunia ini adalah surga bagi orang-orang kafir. Iya. Mereka bahagia di sini, mereka bebas di sini, tapi mereka akan menjadi orang yang paling tersiksa dan paling sengsara di akhirat nanti. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum la Barang siapa yang mengejar kehidupan dunia dan hiasannya, maka kami akan sempurnakan pahala amalan mereka di dunia ini juga tanpa dikurangi sesuatu apapun. Orang kafir, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau mereka beramal soleh. Ya. Karena amal soleh mereka ini tidak didasari oleh iman, maka amalan itu nggak akan diterima. Ya. Tapi akan diberikan hak mereka di dunia. Mungkin dengan amal soleh itu ya, harta mereka menjadi bermanfaat, harta mereka menjadi terus berkembang banyak, ya. bisnis mereka menjadi lancar, anak iya. anak-anak mereka tumbuh cerdas dan sesuai dengan harapan mereka. Ya. Itulah maksimal yang bisa mereka dapatkan dari amalan-amalan saleh mereka. Kenapa? Karena itu tidak dasari dengan iman. Ya Allah akan berikan semuanya tanpa kurangi sedikit pun selama di dunia. Mereka nggak akan dikurangi selama di dunia. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Tapi mereka itu adalah orang-orang yang tidak punya bagian kenikmatan di akhirat. Di akhirat nanti mereka hanya mendapatkan neraka. Dan sia-sia semua apa yang mereka lakukan. Maksudnya sia-sia dalam kacamata akhirat. Untuk dunia mereka dapat. Tapi di akhirat mereka nggak akan dapat apa-apa. Dan batalah semua apa yang sudah mereka lakukan selama di dunia. Jadi mereka mendapatkan kenikmatan tapi kenikmatan yang semu. Sebaliknya kita harus menyadari bahwasanya ternyata ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kebahagiaan yang jauh lebih besar daripada kebahagiaan yang dirasakan oleh orang-orang yang berbuat maksiat. Kita semuanya pernah berbuat maksiat dan kita tahu bahwasanya maksiat itu enak. Ya. Minuman khamar, ya. pacaran, ya. zina, dan silahkan sebut dosa apa saja. Pasti di sana ada kenikmatannya. Semoga Allah melindungi kita dari semua dosa itu. Ya. Ketahuilah bahwasanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala takwa ya, itu memberikan kenikmatan, menjanjikan kelezatan yang lebih dahsyat daripada kelezatan berbuat maksiat. Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Wa ahlut ta'ati fi ta'atihim aladzu min al ma'siyati fi ma'siyatihim walaula qiyamul lail lama ahbabtul baqa'a fid dunya. Dan orang-orang yang berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. orang-orang yang taat itu mendapatkan kenikmatan yang jauh lebih besar daripada kenikmatan yang bisa dirasakan oleh mereka yang berbuat maksiat. Dan kalau bukan karena ada qiyamul lail, maka saya ingin cepat-cepat meninggalkan dunia ini. Jadi puncak kenikmatan dunia bagi beliau adalah qiyamul lail. Salat tahajud saat orang-orang tidur. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam yang terakhir. Itu yang membuat beliau masih bersemangat untuk tetap hidup di dunia. Kalau seandainya bukan karena ibadah-ibadah itu, maka rasanya ingin segera meninggalkan dunia yang fana ini. Tempat terindah bagi seorang muslim adalah tempat di mana dia tidak pernah berbuat maksiat di situ. Sebagian orang berpikir bahwasanya tempat yang indah itu adalah tempat yang ya berisi taman-taman, bunga-bunga ya, dikombinasi dengan sungai-sungai kecil ya. Apalagi kalau di situ dekat laut juga, tinggal nyebrang sudah mendapatkan suasana baru ya. Ketahuilah bahwasanya seindah apapun rumah Anda, Sebagus apapun taman Anda, iya. seindah apapun tempat yang Anda kunjungi, sejauh apapun tempat yang Anda kunjungi, maka tempat itu akan menjadi tempat yang menyedihkan untuk Anda kalau di sana Anda berbuat maksiat. Tempat yang paling indah adalah tempat di mana Anda mengisinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Anda berusaha untuk tidak berbuat maksiat di situ. Maka meskipun tempat itu sempit, meskipun hanya berupa gang sempit atau kamar yang tidak lebar, maka itu akan menjadi kebahagiaan untuk Anda semuanya. Itulah tempat paling indah untuk seorang muslim. Berbicara tentang kebahagiaan tentunya identik dengan halawatul iman. Ya. Nabi Muhammad SAW memberikan resep untuk mereka yang mengharapkan bisa merasakan manisnya iman. Ya thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga perkara yang kalau terkumpul pada diri seseorang maka dia akan bisa merasakan manisnya iman. Ya. Iman itu punya rasa manis. Seperti manisnya teh yang kita minum. Ya. Teh manis tentunya. Ya. Tapi ingat, teh yang manis itu kita bisa merasakan manisnya saat tubuh kita sehat. Dan saat tubuh kita sakit maka kita hanya bisa merasakan pahit, nggak enak lagi. Ya. Demikian juga manisnya iman hanya bisa dirasakan oleh hati yang bersih, ya. hati yang masih sehat, hati yang masih normal. Ya. Kalau hati kita sedang sedang sakit, hati kita sedang rusak, maka kita lebih menyukai kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang justru merusak hati kita. Ya. Dan kita tidak suka dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan manisnya iman ini bisa dirasakan dengan mengumpulkan tiga perkara dalam diri kita. Ya. Yang pertama, an Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Mencintai Allah subhanahu wa ta'ala lebih dari cinta kita kepada orang lain. Mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam lebih dari cinta kita kepada siapapun. Yang kedua, mencintai seseorang bukan karena apa-apa tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, benci untuk kembali kepada kekufuran. Setelah Allah selamatkan kita darinya, sebagaimana kita membenci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Ya. Ini resepnya, nggak butuh gerakan tangan, nggak butuh langkah kaki karena isinya hanya amalan-amalan hati yang ringan. Ya. Cinta, cinta dan benci. Ya. Cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih dari cinta kita kepada siapapun. Ya. Ini amalan hati, Bu. Ya. Yang kedua adalah mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, tapi karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta orang-orang yang lebih soleh dari kita. Cinta orang-orang yang lebih solehah dari kita. Itu namanya cinta karena Allah. Kemudian yang ketiga adalah benci. Ini juga amalan hati. Ya benci kalau kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kekufuran. Setelah kita keluar darinya, sebagaimana kita, sebagaimana kita membenci dan takut untuk dilemparkan ke dalam neraka. Nah, kalau kita bisa mengumpulkan tiga perkara ini, maka kita insya Allah bisa merasakan halawatul iman. Kita bisa mengenyam manisnya iman di dunia sebelum di akhirat, dan itulah kebahagiaan yang sejati. saat eh, panitia menghubungi saya, ya, sempat diminta materinya adalah kebahagiaan yang hakiki, yang sejati untuk para wanita. Ya. Maka sedikit saja saya singgung tadi, jadi sebenarnya yang namanya wanita itu ya sama dengan pria. Ya. Wanita itu adalah individu yang merdeka. Ya yang kelak akan mempertanggungjawabkan dirinya sendiri di depan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan berpikir bahwasanya dosa Anda akan ditanggung oleh suami Anda, enggak seperti itu. Ya. Suami memang punya tanggung jawab menegur, meluruskan, mengajak, tapi sebatas itu ya. Adapun tanggung jawab pribadi harus kita lakukan sendiri di depan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kalau seperti itu nanti bagaimana nasibnya Nabi Nuh yang putranya kafir ya. Atau Nabi Saleh yang istrinya kafir. Atau Nabi Ibrahim yang ayahnya kafir. Mereka cuma bisa menyampaikan saja. Tidak bisa memberikan hidayah kepada semua orang itu. Dan gak mungkin ya. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Saleh dan yang lain diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karena istri-istri mereka, ayah mereka dan anak mereka kafir. Karena beliau sudah menyampaikan, sudah mengajak mereka. Ya. Jadi masing-masing akan bertanggung jawab sendiri dan kiat untuk menjadi bahagia bagi seorang wanita sama dengan kiat seorang pria untuk menjadi bahagia. Gak ada bedanya. Maka yang kita sebutkan itulah kiat yang harus mereka tempuh kalau mereka ingin merasakan kebahagiaan. Namun di sana ada beberapa poin ya yang khusus untuk wanita karena berhubungan dengan kodrat mereka, posisi mereka sebagai istri atau sebagai ibu. Ya. Maka kita sebutkan beberapa kiat secara singkat saja. Ya. Yang pertama adalah Hendaklah setiap wanita memahami kodrat mereka. Ya. Bahwasanya mereka tidak sama dengan lelaki. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan para suami dan lelaki sebagai pemimpin mereka. Ya. Mereka adalah orang-orang yang kurang secara akal. Ya. Mereka adalah orang-orang yang diciptakan dari rusuk Nabi Adam yang bengkok. Ya. Maka sifat mereka bengkok. Ya. Akhlak mereka bengkok. Tidak bisa diluruskan memang seperti itu sifat dasarnya. Ya. Yang sempurna dari kalangan laki-laki itu banyak. Ya. Tapi yang sempurna dari kalangan wanita hanya empat. Ya. Dan kuotanya sudah diambil oleh orang-orang zaman dulu semuanya. Mohon maaf bu ya, nggak ada lagi yang sempurna di antara kalian. Siapa mereka? Mereka adalah Asia, istrinya Fir'aun. Kemudian Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Khadijah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terakhir adalah Aisyah apa Fatimah? Fatimah ya, Fatimah putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Itulah orang-orang yang sempurna dari kalangan wanita ya. Itu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Maka sadari bahwasanya kita banyak kurang ya. Kalau agama kita menjadikan suami kita adalah pemimpin kita, maka ketahuilah bahwasanya suami Anda adalah pintu surga Anda. Ya. Kalau seorang wanita sudah puasa pada bulannya yang wajib, sudah sholat lima waktu, sudah menjaga kemaluannya dan taat pada suaminya, akan dikatakan kepadanya silahkan masuk surga dari pintu mana Anda suka. Ya. Maka jangan menjadi pemimpin kedua di rumah tangga. Taati mereka, berikan hak-hak mereka ya, sesuai dengan batasan yang diberikan oleh syariat. Ya. Pasti ada kekurangan pada pasangan kita. Ya. Maka bersyukur ya. Ingat bahwasanya insya Allah kebaikannya lebih banyak daripada kekurangan-kekurangannya. Ya. Kalau kita tidak suka sesuatu darinya, maka insya Allah yang lebih kita sukai lebih banyak. Ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, La yafruk mu'minun mu'minah. In kariha minha khoslah, ahabba minha ukhra. Ya. Jangan sampai seorang itu membenci pasangannya. Ya. Kalau dia menyukai suatu sifat, kalau dia membenci suatu sifat darinya, dia akan menyukai darinya sifat yang lain. Ya. Husnudhon, cari yang baik, insya Allah kita akan dapatkan yang lebih banyak adalah yang lebih baik. Ya. Ingat bahwasanya rumah tangga kita adalah ibadah. Ya saat kita menyusui anak kita, saat kita harus bangun malam untuk mengganti popok mereka, ya. saat kita harus berjaga sendiri di rumah tanpa ada yang bantu, misalnya nggak punya pembantu, dengan pekerjaan yang seabrek. Ya. Itu semuanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. yang kalau kita bersihkan niat kita, bersihkan hati kita, maka itu akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Capek itu akan menjadi tumpukan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Saya akhiri dengan sebuah nasihat mumpung kita masih bisa capek di dunia, mari kita bercapek-capek. Ya. Karena nanti akan ada suatu masa di mana kita nggak bisa bercapek-capek lagi. Ya. Sekarang waktunya bercapek-capek dan nggak ada pahalanya. Ya. Nanti di akhirat yang ada hanya pahala dan balasan dan gak ada lagi kesempatan untuk beramal dan bercapek-capek. Ya. Hiburannya, secapek apapun kita, maka capek itu akan segera hilang. Ya. Dan yang tersisa adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita dari pagi sudah qiyam mulai jam 3 sudah bangun atau jam 4 sudah bangun, kemudian sholat subuh ibadah, melakukan pekerjaan rumah tangga, sholat, silaturrahim dengan berbagai amalan ya Masih sempat taklim, sempat berkunjung ke rumah orang tua. Kemudian kita nggak sempat tidur siang. Ya. Dan setelah pulang dari sholat isya, kita dapati tubuh kita dalam keadaan capek sekali. Ya. Betul bu ya, capek kalau seperti itu ya. Capek pasti ya. Tapi saat kita capek-capek untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan merasakan di hati kita ada sesuatu yang manis. Saat kita akhirnya merebahkan ya, tubuh kita di atas kasur ya, atau di atas karpet atau di atas tikar bagi yang tidak punya kasur atau lebih suka karpet. Ya. Maka kemudian kita ingat lagi dengan amalan-amalan kita sepanjang hari, kita akan tersenyum simpul. Ya. Alhamdulillah hari ini ternyata sudah begitu banyak amalan yang sudah saya lakukan. Maka angkat tangan kita kemudian katakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah dari kami sesungguhnya engkau yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Ya Allah, jangan jadikan aman saya sehari-hari sia-sia ya Allah. Terimalah ya Allah, rugilah saya kalau sudah sedemikian capek tapi amalan itu tidak engkau terima ya Allah. Dan kemudian setelah kita tidur, satu jam, dua jam, tiga jam, empat jam, lima jam, capeknya hilang nggak bu? Alhamdulillah hilang capeknya. Ya. Kalau kita tidur jam 9 gitu, maka bangun jam 1, jam 2 itu sudah fresh lagi. Sudah segar lagi. Mulai dengan hari yang baru, ayo kita beramal lagi. Jangan takut capek. Karena capek itu akan segera hilang. Dan ada yang gak hilang, yaitu pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu gak akan hilang. Sebaliknya jangan terpedaya dengan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena maksiat itu hanya nikmat sejenak. Semu. Ya. Nikmatnya sebentar. Lima menit, seperempat jam, satu jam. Ya. Kemudian setelah itu kenikmatan itu hilang. Dan yang tersisa adalah gundah gulana, resah, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala dan juga azab Allah di akhirat nanti yang catatannya tidak akan hilang dari para malaikat ya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebahagiaan dunia dan akhirat dan memberikan kepada kita semuanya taufik untuk bisa melakukan kiat-kiat yang bisa membawa kita kepada kebahagiaan itu. Demikian Allah taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa Um, kita harap masih bertahan karena masih ada kebahagiaan yang akan kita dapatkan dalam pertemuan kajian pagi hari ini yaitu uh, memberikan sebagian dari uh, da, eh, apa kita uh, kelebihan rezeki yang ada pada kita untuk uh, mendapatkan kebahagiaan yang lebih hakiki. Baik Bapak-bapak uh, yang ada hadir pada kesempatan ini dan terutama pada Ibu. Uh, sebelum tanya jawab ya, kita akan mendengarkan sedikit penjelasan tentang eh, program pembangunan pondok pesantren dan masjid Imam An-Nawawi ya eh, yang di sini merupakan ladang eh, untuk mencapai kebahagiaan bagi kita yaitu kebahagiaan hakiki di akhirat nantinya. baik, sebelum Ibu Revi menampilkan presentasinya, kami sampaikan informasi bahwa untuk Eh, kajian uh, yang di Rautul Jannah itu di spanduk itu ada kekeliruan ya kita mohon uh, maklumi dan tolong kita sebarkan informasi kajian di Rautul Jannah ba'da subuh hari Ahad uh, ditertulis di situ pukul 8.30 sampai 11 ya ini uh, kekeliruan yang uh, mohon kita uh, sampaikan kepada jemaah yaitu selesai uh, selesai salat subuh kita akan uh, mulai kajiannya ya kalau paling lama mungkin sampai pukul 7 atau setengah 7. Kemudian uh, perlu kami sampaikan juga bahwa uh, uh, untuk uh, insya Allah uh, kita akan relay nanti uh, interaktif langsung ya. Uh, bak dasar ya di radio ya nanti bak dasar Eh, di Radio Hidayah bagi ibu-ibu yang mau interaktif Bapak-bapak pada sholat asar nanti. Ya, silahkan kepada ibu Repi eh, dan kami mohon kepada ibu-ibu bertahan dulu karena masih ada tanya jawab. Silahkan kepada Ibu Repi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ibu-ibu yang dirahmati Allah insyaallah alhamdulillah kita sudah sama-sama tadi mendengar pemaparan dari Ustaz Anas Burhanuddin uh, tentang bagaimana kiat-kiat menjadi orang yang bahagia yang insyaallah tentu kita semua untuk berusaha untuk menggapai itu. Nah, eh, ini kami tidak eh, tentu saya tidak akan mempunyai eh, apa kemampuan juga untuk menambahkan ini kita sudah mendapatkan sangat dalam dari Ustadz Anas yang mudah-mudahan ini akan menjadi pegangan kita dalam hidup ini. tapi kami di sini adalah untuk sebagai penyambung lidah dari pengurus Yayasan Ubudiah yang mana Yayasan Ubudiah dua tahun yang lalu itu mendapatkan tanah wakaf di kilometer 18 eh, arah ke Kulim, arah ke Sikijang. Itu pas di tepi jalan besar ibu-ibu yang kami hormati, yang kami muliakan, yaitu di kilometer 18 di tepi jalan besar itu lebih kurang satu setengah hektar. Nah, Musinin yang mem mewakafkan ini meminta supaya segera dibangun masjidnya. Dan alhamdulillah sudah kita mulai uh, di mana pembangunannya uh, sudah sampai tahap mungkin ini uh, Pak Asbi sedang ini uh, apa uh, mencarikan gambar-gambar proses pembangunannya ibu-ibu di mana masjid ini adalah masjid yang berada di tempat yang belum ada dakwah kita. Jadi kalau di sebelah timur Uh, maaf di sebelah di sebelah barat itu sudah ada dua masjid Umar bin Khattab yang kita sudah kenal dan masjid di pondok pesantren Umar itu di Garuda Sakti, alhamdulillah. Kemudian di sebelah selatan sudah ada Masjid Imam Ibnu Kasir. Kemudian di utara juga sudah ada insya Allah sedang dibangun sekarang Masjid Imam Syafi'i. Dan yang belum ada adalah di sebelah barat ibu-ibu. Nah ini adalah ladang kita untuk beramal, untuk uh, di mana insya Allah satu rupiah, dua rupiah atau mungkin satu miliar, dua miliar yang kita serahkan itu adalah merupakan cikal bakal untuk uh, pengembangan dakwah sunnah di sana ibu-ibu. Uh, kami mungkin sedikit uh, mungkin bercerita tentang Yayasan Ubudiyah pertama sekali mendirikan bangunan Masjid Umar bin Khattab. Nanti ibu-ibu semua sudah tahu ya. Itu adalah dimulai dari betul-betul dari uh, tempat yang yang sepi ya ibu-ibu, hutan sekitarnya, kemudian uh, tanah yang sedemikian rupa yang sangat sulit untuk diolah pada waktu itu masyarakatnya yang belum ada di sana. Tetapi eh, pembangunan yang sangat sedemikian rupa diinginkan oleh beberapa orang pada saat itu Ibu. Kalau sekarang eh, yang mengikuti pengajian sunnah, eh, madhat sunnah ini sudah banyak, dulu hanya beberapa orang Ibu-Ibu. Dibangunlah satu keping, dua keping batu bata kita kumpulkan. Nah jadilah Masjid Umar sekarang. Kemudian kita membangun Masjid Rodotul Janah yang sudah sedemikian rupa bersama-sama yang insya Allah itu menjadikan menjadi pusat pengajian sunnah di Pekanbaru. Nah sekarang kita harus melebarkan sayap lagi ke daerah barat sana. Nah masjidnya sudah nah, eh, ini belum dah baru uh, pak apa? Jadi sudah bangun ibu-ibu sampai lantai dasar. Yang terakhir itu kita kemarin mencor lantai dua. Nah insya Allah masjidnya ini adalah berupa masjid rest area, itu masjid singgah. Yang mana dengan di sini nanti akan dibuat sedemikian rupa untuk menghimbau para musik, para eh, kaum muslimin yang lewat di sana untuk mengenal sunnah. Jadi di sini nanti akan kita buat tempat-tempat sedemikian rupa orang-orang akan tertarik untuk sholat, sholat di sana, tertarik sholat di sana walaupun mereka tidak tahu apa yang ada di dalam. Tapi setelah desen, e, eh, di mereka berada di dalam mereka akan tahu inilah dia sunnah. Itulah cita-cita dari e, pendiri e, apa para panitia yang mendirikan masjid ini dan uh, eh, musinin yang menyerahkan uh, tanahnya untuk dibangun masjid. Nah itu sedikit uh, apa ibu-ibu. Nah uh, alhamdulillah sudah uh, sampai pada lantai dua. Nah insya Allah kita berharap tahun depan itu sudah bisa digunakan dan juga akan dikembangkan di sana ibu-ibu perumahan perumahan yang akan diberi dibangun untuk memakmurkan masjid kita sehingga masyarakat di sana tahu bagaimana Eh, pemahaman tentang sunnah. Nah itu sedikit informasi dari kami ibu-ibu. Nah pada kesempatan ini nanti kita teman-teman sudah eh, menyebarkan apa eh, apa namanya brosur tentang model masjid yang akan kita bangun. Kemudian juga tentu inilah kesempatan kita ibu-ibu terutama pada wanita. Rasulullah SAW bersabda, wahai wanita bersedekahlah karena apa ibu-ibu? Aku lihat kata Rasulullah, yang banyak di dalam neraka itu adalah para para wanita. Jadi ini ibu-ibu, kalau mungkin ada seorang teman kita membangun sendiri masjid ibu-ibu, satu orang satu orang membangun masjid, tapi kita juga membangun masjid. Karena Rasulullah mengatakan membangun masjid walau hanya sebesar sarang sarang burung, Allah akan membuatkan rumah di surga. Jadi inilah ibu-ibu, mungkin Pak Asbi belum ketemu ya. Cuman yang penting uh, mungkin sudah lihat di, dari brosurnya ini. Ini bangunan masjid yang akan kita rencanakan dan sudah la sampai lantai dua ibu-ibu. Mencor lantai dua pada saat ini. Insya Allah tahun depan sudah bisa digunakan. Mungkin di sana juga akan kita mengadakan pengajian-pengajian, taklim uh, untuk memakmurkan masjid kita tersebut. Nah hanya sampai di situ ibu-ibu karena kita juga ada masih ada sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Eh, kami hanya sekali lagi kami sampaikan, kami hanya sebagai uh, penyambung lidah uh, untuk uh, apa memberikan kesempatan kepada kita semua untuk uh, bisa beramal, bisa menyumbangkan sesuatu yang kita punyai pada saat ini untuk uh, apa uh, masa depan kita yang tidak terbatas insya Allah. Jadi eh, apa yang Ibu serahkan pada hari ini dan selanjutnya itu mungkin insya Allah menjadi eh, dasar kebahagiaan kita. Nah pada kesempatan ini kami juga sampaikan eh, bisa nanti kalau ibu-ibu bisa transfer ke rekening yang sudah ada di sini. Kemudian juga bisa langsung ke Budiana. Kalau di Balai Sudirman bisa langsung diserahkan sumbangannya ke Budiana atau melalui transfer rekening. Nah insya Allah apa yang kita lakukan ini mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal ibadah kita uh, yang akan kita uh, yang akan kita uh, terima nanti di akhir di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Nah, inilah mungkin ada sedikit ibu-ibu ya kita bisa lihat rencana dari pembangunan masjid kita. Jadi namanya Masjid uh, Rest Area Imam Nawawi. Jadi di sana ada Imam Ibnu Kasir, di sebelah selatan, di utara ada Imam Syafi'i, di barat sana ada Umar bin Khattab, dan di timur ada Imam Nawawi. Ini adalah masjid rest area ibu-ibu, ini kira-kira perencanaannya nanti. Itu adalah masjidnya, sudah sampai lantai dua ibu-ibu kita bangun, dan ini adalah rencana pondok pesantrennya. Nah, eh, eh, apa kontur lahan yang sedemikian rupa ibu-ibu yang insya Allah bagus sekali untuk tempat anak-anak kita belajar insya Allah. Nah ini kira-kira ibu-ibu, ini lama mungkin ya, baru ini khayalan tapi insya Allah pasti bisa. Kalau kita bersama-sama bertekad untuk uh, mewujudkan cita-cita ini. Uh, demikian ibu-ibu yang dapat kami sampaikan. Uh, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Repi. Jazakillah khairan khasiran. Untuk selanjutnya eh, pertanyaan yang sudah masuk eh, kami persilahkan kepada Ustaz Anas bisa menjawabnya eh, sebatas eh, waktu yang Ustaz bisa menjawabnya. Pada Ustaz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa pertanyaan yang sudah sampai di meja kami. Yang pertama adalah, kalau kita berdoa, Ya Allah terimalah ibadahku atau ibadah kami. Karena saya berdoa di waktu qiyamul mulai hanya sendiri, berarti ibadahku. Jadi saya ucapkan ibadat ibadi atau ibadana. Mungkin maksudnya ibadati atau ibadatana. Kalau saya berniat untuk semua keluarga termasuk suami dan anak-anak, apakah saya ucapkan ibadana, ibadatana? Eh, doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ini ada di dalam Al-Qur'an adalah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya. ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah dari kami. Ya. enggak disebutkan objeknya. Ibadah saya atau ibadah kami enggak disebutkan. Ya. Rabbana taqabbal minna. Karena itu lebih umum. Ya. Maknanya lebih pendek eh, lafadznya atau redaksinya lebih pendek, tapi maknanya lebih dalam, lebih luas. Ya. Maka itulah yang terbaik dan begitulah doa-doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pendek kata syarat makna. Ya. Maka yang terbaik adalah kita ucapkan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tapi bab doa itu lebih luas daripada bab zikir. Jadi kalau kita nggak hafal doa yang ini, kita bisa mengucapkan sebuah doa yang kita susun sendiri. Sekalipun itu dengan bahasa kita. Ya. Misalnya mengatakan Rabbana taqabbal minna ibadatana. Ya. Misalnya, ya, ya Allah, terimalah dari kami ibadah kami, misalnya. Atau mengatakan eh, Allahumma taqabbal ibadati. Ya Allah, terimalah dariku ibadahku. Ya. Atau taqabbal amali. Ya Allah, terimalah amalku atau dengan bahasa Indonesia sama sekali maka itu juga juga boleh. Ya. Dan tentunya doa-doa Nabi Muhammad SAW di samping ya, di samping lebih pendek dan syarat makna, dia juga selamat dari kesalahan. Nah, kalau kita menyusun sendiri, kadang-kadang ada doa-doa yang salah. Ya. Saya pernah bertemu dengan seorang jamaah haji yang membawa sebuah buku panduan ibadah haji. Di situ ada doa Allahum ya Rasulullah ajirni minan nar. Wahai Rasulullah lindungi kami dari api neraka. Bayangkan ini orang datang ke Mekah dan Madinah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tanpa dia sadari dia bisa jatuh dalam sebuah doa yang syirik. Meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang tidak beliau mampui saat hidup, apalagi setelah beliau meninggal. Dan itu syirik, ya. Nah, maka kita berusaha untuk mempelajari doa-doa yang diriwayatkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita sudah hafal doa-doa itu, insya Allah kita akan merasa tidak butuh dengan doa-doa yang kita buat sendiri. Uh, saya sangat takut dengan dosa ribah. Ya. Bagaimana caranya agar lisan ini tidak melakukan ribah dan bohong? Padahal niat untuk bohongnya sebelumnya tidak ada niat. Tolong solusinya. Ya, salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan menyadari bahwasanya ribah itu nggak boleh. Dan ribah itu nggak ada untungnya untuk kita. Ya. Nah, kita biasanya kan suka pakai logika dagang gitu. Untung apa sih? Ruginya di mana sih gitu. Sekarang coba bertanya, untungnya apa kita riba Ya. Mungkin asik ya, seru-seruan sebentar gitu. Tapi ya itu juga semu juga. Sebentar kita keluar dari situ, kita merasakan ya Allah kok tadi ngobrol ngalor ngidul, ketawa-ketawa kayak gitu. Dan hati ini kok malah tambah tambah keras saja. Pasti ada perasaan seperti itu ketika kita keluar dari sebuah majelis yang isinya riba. Ya. Belum gitu, riba ini kan membuat dosa-dosa kita berkurang. Ya. Berbuat dosa-dosa kita berkurang. Dan kalau dosa kita habis, membuat pahala kita berkurang. Ya. Pahala, dan kalau pahala kita kita habis akhirnya nanti kita disuruh menanggung dosa orang yang yang kita ribahi ya. Maka nggak ada untungnya kita ribah ya. Maka kita harus berusaha menghindarkan hal itu semuanya dan majelis-majelis kita harus ada saling menasehati ya. Jangan segan-segan kalau memang pembicaraan sudah mulai mengarah ke membicarakan si fulan dan si fulana, dia begini, dia begitu. Nah, maka jangan segan-segan untuk saling mengingatkan. Ya. Tegur. Mohon maaf ya kita ini kan datang untuk ngaji cari pahala. Jangan sampai majelis kita justru malah berubah menjadi ladang dosa untuk kita semuanya. Karena amalan kita butuh takwa di dalamnya. Ya. Ya bagaimana supaya sholat kita lebih khusyuk? Ya, ada beberapa kiat, diantaranya adalah meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Ya. Karena khusyuk dalam sholat adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki ya. Dia seperti rezeki yang dibagi ya. Enggak semua orang dapat rezeki ini ya. Nah, kalau dalam rezeki kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, maka sholat yang khusyuk juga perlu kita minta kepadanya ya. Di antaranya dengan mengucapkan sebelum salam Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, Tolonglah aku untuk bisa memujimu, ya. mensyukurimu, ya. dan beribadah dengan baik kepadamu. Ya. Insya Allah kalau kita rajin meminta Allah akan beri. Kemudian juga melakukan kiat-kiat khusyuk ya diantaranya adalah dengan persiapan yang matang untuk sholat. Jadi sholat itu usahakan di waktu yang enak ya. Suasana rumah juga kita buat yang baik. Kalau bisa ada musola khusus di rumah. Karena membuat musola khusus di rumah itu adalah sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipraktekkan oleh para sahabat. Ada tempat khusus yang menjadi tempat favorit kita di rumah. Kita merasakan kenyamanan di situ karena saya diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, kemudian kamar ini kita buat yang senyaman mungkin. Ya. Kalau pekan baru panas, nggak masalah kita korban untuk kita ke AC-AC, meskipun kamar lain nggak dikasih AC. Ya. Agar kita bisa nyaman di situ, sehingga sholat kita nggak gerah, nggak kepanasan, dan kita bisa khusyuk. Kemudian juga ya bisa wudhu dulu dengan pakaian yang tidak panas, dengan pakaian yang yang menyerap. Itu beberapa hal. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah uh, berusaha belajar makna bacaan yang kita baca. Ya. Al-Fatihah itu apa sih maknanya? Ya. Kemudian Subhana Rabbiyal Azim itu apa sih artinya? Subhana Rabbiyal A'la ya. Itu kalau kita pahami maka kita akan bisa lebih khusyuk lagi ya. Dan jangan lupa juga untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan dengan mengucapkan ta'awudz sebelum kita salat ya. Atau sebelum membaca Al-Fatihah ya. Ya, apakah boleh seorang istri keluar rumah sendiri memakai jasa taksi di dalam kota? Ya, ya eh, seorang wanita boleh keluar ya untuk menaiki kendaraan misalnya di dalam kota. Ya. Maksudnya dalam keadaan tidak safar. Ya, kalau harus kalau mau safar dia harus dengan mahromnya. Ya. Tapi tidak boleh dengan orang yang tidak halal baginya. Ya dan kita mengetahui bahwasanya di taksi seorang wanita akan sendiri. Jadi akan ada khulwah di sana bersama sopir taksinya kalau sopirnya adalah seorang laki-laki. Maka ini hendaknya dihindari ya. Dan kita tidak melakukan hal seperti ini, berusaha ya kita wujudkan kehati-hatian ya. Kehati-hatian, berusaha untuk tidak bermudah-mudah ya terapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau suatu ketika kita terpaksa ya, ada kebutuhan mendesak yang tidak bisa kita lakukan kecuali dengan cara seperti ini, maka hukum darurat itu memiliki hukum yang tersendiri ya. Adapun dalam kondisi normal maka kita tidak tidak boleh melakukannya karena di sana ada khalwah yang terlarang dalam agama kita. Ya, uh, saya sering melakukan sholat isya di akhir waktu karena saya pernah mendengar dan membaca kalau sholat isya lebih utama dikerjakan di akhir waktu. Jadi yang saya tanyakan apakah yang saya lakukan ini benar atau tidak dan akhir waktu sholat isya itu jam berapa? Ya, ya akhir waktu sholat isya adalah pertengahan malam. Ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, wa waktu isya ila nisfil lail ya, dan waktu sholat isya itu adalah sampai pertengahan malam. Ya. Adapun yang sampai subuh itu adalah waktu darurat. Ya. Bagi mereka yang baru haid selepas pertengahan malam ya. atau tertidur kemudian baru terbangun setelah lewat pertengahan malam, maka mereka boleh untuk melakukan sholat setelah pertengahan malam. Adapun yang bisa memilih, yang tidak tertidur, yang tidak haid, maka dia harus sudah melakukannya sebelum pertengahan malam dan afdolnya dilakukan saat Eh, setelah lewat sepertiga malam. Ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalau hal ini tidak memberati umatku, maka kami maka saya akan perintahkan mereka untuk sholat pada jam seperti ini, yaitu setelah lewat sepertiga malam. Nah, jam berapa itu tergantung pada kapan maghribnya dan kapan subuhnya. Silahkan nanti maghrib masuknya kapan, subuh kapan, kemudian dibagi tiga. Ya. Dibagi tiga untuk mengetahui sepertiganya kapan, seperti yang terakhir kapan. Ya. Atau kemudian dibagi dua untuk mengetahui berarti tengahnya adalah e, tengah-tengah di antara dua potong malam ini. Ya. Ya, uh, ada hadis yang mengatakan nikahilah wanita-wanita yang subur. Bagaimana dengan wanita yang tidak subur? Apakah mereka tidak berhak menikah? Jika mereka menikah dan tidak memiliki keturunan, kelak mereka meninggal, siapakah yang mendoakan mereka? Ya. Tolong nasihatnya. Ya, ya uh, Nabi Muhammad SAW menganjurkan para pemuda ya, dan umat Islam untuk menikah dengan wanita yang walud, ya, yang banyak anak, yang subur. Ya. Karena Nabi ingin dari pernikahan itu lahir generasi umat Islam yang banyak yang kelak akan beliau banggakan di depan umat yang lain. Namun kita mengetahui bahwasanya subur atau tidak itu kan kita nggak bisa milih ya. Orang yang mandul ya, atau tidak subur itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan takdir darinya ya. Maka yang diuji dengan hal seperti ini jangan sedih ya. Jangan sedih Ingat bahwasanya itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan belum tentu tidak subur ya. Bisa jadi belum cocok saja. Karena ada dua orang misalnya yang pernah menikah ya. Lama mereka tidak punya anak, kemudian ketika mereka berpisah masing-masing kemudian nikah dengan orang lain ternyata mereka bisa melahirkan ya. Jadi bisa jadi karena belum cocok saja ya. Yang jelas mereka tidak bisa memilih dalam hal itu semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka silahkan ya untuk mencari ikhtiar ya mengobati diri, datang ke konsultan kepada para ahli ya. Dan kalau ternyata tetap tidak lahir juga ya, anaknya maka mereka tahu itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dan pasrah ya. Apakah mereka tidak boleh nikah? Mereka berhak untuk menikah ya. Tentunya kalau kita bisa, tentunya sebagian tidak bisa mengetahui apakah orang itu subur apa tidak. Ya. Kecuali setelah bertahun-tahun menikah. Ya. Maka nggak masalah menikah dengan orang yang kita anggap cocok. Ya. Meskipun nanti belakangan ternyata dia tidak subur misalnya. Pernikahan itu tetap sah. Ya. Bahkan kalau seandainya, ya, kalau seandainya ada orang atau seorang wanita yang sudah ketahuan bahwa dia tidak subur ya. Ketika diperiksa, ketika ada check up, kelihatan bahwasanya wanita ini tidak subur ya. Maka boleh nggak seorang pria menikahi wanita tersebut? Boleh, nggak ada masalah. Ya. Wanita ini berhak untuk menikah karena maksud nikah itu bukan hanya untuk punya keturunan. Ya. Banyak hikmah yang bisa didapat dari nikah. Kalau satu hikmah atau satu tujuan tidak bisa terwujud, maka masih ada makosid atau maksud-maksud yang lain yang bisa kita wujudkan. Ya. Ketenangan hati, kebersamaan, saling cinta, ya. kemudian memberikan nafkah. Itu adalah maksud-maksud lain yang bisa kita wujudkan meskipun si istri tidak subur atau si suami tidak subur, sebaliknya. Ya. Kalau seorang istri rela setelah tahu bahwasanya suaminya ternyata tidak subur dan dia rela nggak ada masalah, maka pernikahan itu sah. Begitu juga kalau seorang suami tahu istrinya nggak subur, ya. kemudian dia tetap menikahi wanita tersebut, maka pernikahannya juga juga sah. Nah kemudian kalau mereka tidak memiliki anak, siapa yang akan mendoakan mereka? Yang mendoakan mereka adalah keluarganya, ya. umat Islam. Ya. Itu akan mendoakan mereka. Silahkan. Makanya kalau kita berbuat baik pada orang, maka akan banyak orang yang mendoakan kita. Ya. Saya kenal ya seorang ibu ya yang setelah sekian puluh tahun menikah dia tidak punya tidak punya anak ya. Padahal dia diberikan kemampuan, dia punya ilmu, dia punya harta ya. Dan dia tahu adanya anak yang mendoakan dia itu bukan satu-satunya jalan ya. Maka dia memakai berbagai jalan yang lain karena dalam Islam itu pintu amal itu banyak ya. Maka dengan harta yang diberikan Allah kepada dia, maka dia mengasuh beberapa anak yang tidak mampu. Ya. Dia sekolahkan, ya. dia didik, sehingga akhirnya menjadi anak-anak yang mandiri dan berprestasi. Ya. Saya yakin anak-anak yang sudah dibantu, sudah dibesarkan, sudah dididik ini, insya Allah tidak akan melupakan jasa itu, dan mereka akan mendoakan uh, bapak dan ibu ini. Ya itu sekedar contoh saja ya. Artinya nggak perlu khawatir ya. Tentunya kalau kita soleh, ya. kalau kita sudah beramal baik selama di dunia kita nggak perlu khawatir. Ya. Dan justru kita nggak boleh berpikir mengandalkan nanti siapa yang akan mendoakan saya setelah saya meninggal. Ya. Kalau kita mau tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala usahakan sendiri. Jangan mengharapkan orang lain mendoakan kita atau beramal untuk kita. Ya. Itu prinsip dasarnya dalam Islam ya. Meskipun doa orang lain bermanfaat ya, tapi Eh, pintunya banyak ya, bukan hanya doa anak, tapi ada doa orang yang pernah kita bantu, doa orang-orang yang lemah, doa para anak yatim ya. Mereka semuanya bisa mendoakan kita dan alhamdulillah umat Islam dibiasakan untuk mendoakan secara umum ya dalam khutbah Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat dan sebagainya yang doa-doa itu insyaallah juga akan mengenai kita meskipun tidak disebutkan secara secara khusus. Kalau kita mukmin dan muslim maka kita masuk dalam keumuman doa yang diucapkan oleh umat Islam dalam majelis-majelis mereka. Ya. Uh, Pak Ustadz, orang tua saya sudah meninggal dunia. Saya ingin sekali membahagiakan mereka di akhirat nanti. Hingga saat ini saya meniatkan diri untuk berhijrah. Ya, saya resign dari pekerjaan saya di Bank Ribawi pertanggal 1 November 2015 niat awal saya resign adalah agar imalah, agar amal ibadah saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya takut doa saya untuk orang tua saya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena saya masih bekerja di bank tersebut, makanya saya memutuskan untuk resign. Apakah niat saya itu salah? Wahai Ustaz. Iya. Ya. Ya, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari saudari kita ini apa yang sudah dia usahakan, ya. Tentunya tidak mudah, ya meninggalkan sebuah pekerjaan yang sudah memberikan kita kehidupan yang layak dan mapan ya. Dan saat kita meninggalkannya belum tentu kita bisa menikmati kehidupan dunia yang yang telah lalu ya. Namun yakinlah ya. Dengan niat seperti ini insya Allah Allah akan memberikan yang lebih baik untuk Anda ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka syai'an lillah, awwadhahu Allahu khairan minhu." Ya. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dia dengan yang lebih baik. Iya. Insya Allah akan mendapatkan pekerjaan ya, atau penghasilan yang lebih baik. Ya. Tidak harus lebih banyak, tapi insya Allah lebih baik. Ya. Lebih menenangkan hati meskipun barangkali lebih sedikit. Ya. Atau bisa jadi juga lebih baik dan lebih banyak penghasilannya. Ya. Tapi halal dan barokah. Ya. Maka seorang muslim jangan hanya mengejar yang banyak, tapi kejarlah yang halal dan barokah. Yang penting barokah. Ya. Niat yang dilakukan ini sudah benar, alhamdulillah ya karena doa yang karena dosa yang meliputi kita membuat doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka apa yang dilakukan sudah sudah bagus ya. Semoga Anda istiqamah tapi sabar kalau ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Anda sudah menyatakan iman, menyatakan komitmen dengan sunnah, maka Allah akan uji Anda ya. Maka Anda harus sabar. Kemudian e, tentang berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal ya, maka di samping mendoakan beliau ya, maka ada beberapa hal yang bisa dilakukan di antaranya adalah dengan sedekah untuk beliau ya. Kemudian juga menghubungi dan tetap kontak dengan orang-orang yang mereka cintai dulu ya teman-teman akrabnya ya saudari-saudari ibu ya atau saudara-saudara ibu paman dari pihak ayah, ya, itu kita jaga silaturahimnya. Ya. Kita berusaha membahagiakan orang-orang yang dahulu pernah membahagiakan ayah dan ibu kita. Itu diantara jalan e, birrul walidain untuk mereka yang sudah meninggal. Kemudian juga bersedekah untuk mereka, menghajikan mereka, mengumrohkan mereka. Ya. Itu semuanya dicontohkan dalam agama kita. Dan yang tidak kalah penting adalah menjadi menjadikan diri kita sebagai pribadi yang soleh. Ya. Karena seorang anak yang soleh bisa mengangkat derajat orang tuanya di surga. Ya. Seorang anak yang soleh bisa memberikan syafaat untuk orang tuanya di surga. Ya. Kalau seandainya kedua orang tua itu dahulu belum mengenal banyak tentang Islam, sehingga amalannya juga belum terlalu banyak. Maka kalau akhirnya anaknya belajar Islam lebih banyak dan beramal lebih banyak, maka kemudian Si anak berhak untuk mendapatkan surga yang lebih tinggi dari kedua orang tuanya. Maka Allah akan mengangkat derajat orang tua itu ke derajat si anak. Ya. Dan itulah berul walidain. Itulah bakti untuk orang tua yang paling utama. Itulah berul walidain yang hakiki. Memberikan syafaat untuk mereka saat kita di surga. Ya. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad disebutkan ada seseorang yang eh, ditempatkan pada suatu tingkatan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah maka dia berkata kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana saya bisa mendapatkan kedudukan ini?" Ya. Maka Allah mengatakan, "Itu semuanya adalah karena istighfar anakmu untukmu." Anakmu yang soleh itu sudah beristighfar, memohonkan ampunan untukmu, maka hari ini kami angkat derajatmu di surga ke tingkat yang lebih tinggi. Ya. Jadi, tidak ada bir tidak ada kebaktian yang lebih besar yang bisa kita berikan kepada orang tua kita daripada menjadikan diri kita sebagai anak-anak yang soleh. Karena kalau kita soleh dan itu semuanya tidak lepas dari didikan orang tua kita dahulu, maka berarti orang tua kita akan memanen apa yang dulu pernah mereka tanam. Dan kita adalah tanaman-tanaman yang dahulu pernah mereka tanam. Ya. Demikian barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala Ada beberapa pertanyaan yang eh, sampai namun karena keterbatasan waktu kami mohon maaf tidak bisa menjawabnya pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdik Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ya, demikian telah kita sama dengarkan paparan dan tanya jawab. Dan insya Allah nanti pada dasar kita lanjutkan uh, dialog interaktif bersama Ustadz di Radio Hidayah dan malam nanti di Masjid Umar bin Khattab. Uh, dari kami mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.